kepada kita. Pada kesempatan pagi hari ini insya Allah kita akan membahas tentang seputar fikih jenazah sampai besok hari insyaallah di mana e, <clears throat> di antara tujuan kita mengadakan daurah ini adalah pertama untuk memahami bagaimana penyelenggaraan jenazah sesuai sunnah banyak di antara kita ya melihat kenyataan di negeri kita ini ternyata penyelenggaraan-penyelenggaraan jenazah itu banyak sekali diwarnai hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak pula yang sangat disayangkan ya mereka-mereka yang sudah faham sunnah pun juga tidak faham bagaimana tata cara untuk menyelenggarakan apa, jenazah. Padahal sebetulnya kalau kita perhatikan menyelenggarakan jenazah itu mudah dan sangat mudah sekali. Bukan perkara yang sulit Iya. Maka mudah-mudahan setelah kita mempelajari tentang fikih jenazah ini antum semua bisa memahaminya dan antum semua bisa bisa jadi ya di tempat antum masing-masing membuat sebuah tim jenazah sendiri-sendiri ya sehingga pada waktu itu bisa setidaknya memberikan sumbangsih kepada saudara-saudaranya yang ingin betul-betul diselenggarakan jenazahnya itu sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, syukur-syukur nanti mungkin kita akan apa namanya sesi khusus untuk membuat apa namanya jaringan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. <clears throat> Adapun pembahasan yang pertama adalah Ya, yaitu buku yang menjadi rujukan kita yaitu kitab yang ditulis Syekh Al-Albani rahimahullah Ahkamul Janaiz wa Bid'ah Pembahasan yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ma yajibu 'alal marid. Apa yang wajib dilakukan oleh orang yang sakit. Karena sakit itu ya akhi ya kita tidak tahu barangkali setelah sakit kita meninggal dunia. Maka dari itu Syekh Al-Bani rahimahullah e, memberikan sebuah pembahasan tentang masalah yang berhubungan dengan sakit ini. Bukan berarti bahwa orang yang meninggal dunia ya harus didahului oleh sakit belum tentu. Berapa banyak saudara-saudara kita ternyata meninggal dunia tanpa sakit terlebih dahulu. Terlebih Rasulullah mengabarkan bahwa inna min asyratis sa'ah kasratu mautil fuja'ah. Di antara tanda hari kiamat kata Rasulullah banyaknya meninggal tiba-tiba. Ya seseorang sedang tidur tiba-tiba meninggal. Seseorang sedang baca koran tiba-tiba meninggal. Bahkan ada orang yang lagi nonton sinetron meninggal. Tiba-tiba. Iya. Tentu itu yang kita tidak inginkan, akhi. Sebab kalau kematian tiba-tiba yang dikhawatirkan kita di atas maksiat. Yang dikhawatirkan kita ternyata belum siap dengan amalan-amalan. Berbeda dengan orang yang didahului oleh sakit terlebih dahulu. Maka ini kenikmatan buat dia. Kenapa? Karena sakit bagi seorang mukmin itu adalah menggugurkan dosa-dosa dia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, min musibatin tusibul mu'min syauka fama fauqaha. Tidak ada satupun musibah yang menimpa seorang mukmin, baik itu duri ataupun lebih besar dari situ. Illa kafar illa biha ya khatayah kecuali Allah akan gugurkan dengannya dosa-dosa dia. Ini subhanallah ya, orang yang sebelum meninggal dunianya diberikan sakit dulu. Tentu ini adalah merupakan apa? kenikmatan buat dia. Juga disebutkan dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah bahwa Rasulullah SAW sabda, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan ajjala al 'uqubata fid dunya." Wa idza arada bi 'abdin syarra amsaka bi dzambi hatta yuwafiyahu yaumal qiyamah. Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan percepat siksanya atau sanksinya di dunia ini. Sebaliknya, apabila Allah menginginkan keburukan pada seorang hamba, Allah biarkan ia dengan dosanya. Allah tidak langsung memberikan kepada dia apa balasan di dunia, sampai Allah berikan semua adabnya, siksanya nanti pada hari kiamat. Nauzubillah. Kita tidak ingin tentunya hal seperti itu terjadi kepada kita ya akal Islam azakumullah. Ma yajibu 'alal marid, apa yang harus dilakukan oleh orang yang sakit? Kata beliau yang pertama, 'alal marid an yarda qada'illah wa yasbir 'ala qadarih wa yuhsinu dhanna bi rabbih. Dzalika khairul Orang yang sakit hendaklah ia ridho dengan ketentuan Allah kepada dia. Sabar dengan takdir. Lalu kemudian berbaik sangka ya kepada Allah Subhanahu wa taala di saat seperti itu. Ya. Akhal Islam, a'azakumullah. Sakit. Terkadang ketika kita sakit, banyak kaum muslimin malah mengeluh dengan sakitnya. Ada orang lisannya berkata, ya, saya ridho dengan ketentuan Allah sakit ini. Tapi secara perbuatannya menunjukkan dia kurang ridho. Buktinya apa? Setiap ada orang yang datang, dia selalu mengeluhkan sakitnya. Selalu mengeluh, selalu mengeluh. Padahal banyaknya mengeluh ketika sakit itu ya akhi menunjukkan bahwa dia tidak sabar. Ya. Makanya seorang sahabat mengatakan, nah seorang ulama mengatakan apa? Bagaimana kamu mengeluhkan kepada orang yang tidak bisa memberikan kepada kamu kesembuhan? Ya kan? Dan kamu tinggalkan Allah yang bisa memberikan kepada kamu kesungguhan, kesembuhan. Jangan sampai kita seperti itu ahad Islam. Maka sabar kata para ulama sabrun jamil. Ya. Sabar yang indah itu apa? Itu sabar yang tidak disertai oleh keluhan. Ya, makanya sebagian ulama ketika menafsirkan firman Allah Fas, fasbir sabron jamila, sabarlah dengan sabar yang indah, yaitu sabar yang tidak disertai dengan apa? Ya keluhan kepada makhluk. Artinya kita jangan terlalu banyak mengeluh kepada manusia. Kita berikan nasihat, ya kita yang men, menjenguk orang sakit, juga terus berusaha untuk menghibur kepada dia supaya dia sabar supaya dia mau menerima takdir yang Allah berikan kepada dia. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Mengagumkan kayak ya urusan seorang mukmin itu. Sesungguhnya urusannya semuanya baik. Walaysa dzaka li ahadin illa li mu'min. Dan itu tidak terjadi kecuali kepada seorang mukmin In asabatu sarra syakar. Apabila ia ditimpa kesenangan, ia bersyukur. Fakana khairallah. Maka itu menjadi kebaikan buat dia. Wa in asabatu dharra sabar. Fakana khairallah. Dan apabila ia ditimpa kesulitan, kesusahan dalam hidupnya, ia pun bersabar. Maka itu adalah kebaikan buat dia. Kemudian yang kedua, kata Syekh Al-Bani rahimahullah, an عَلَيْهِ bain al بَيْنَ war roja. Ketika ia sedang sakit, hendaklah keadaan ia antara khauf dan roja. Khauf itu rasa takut. Yang kedua, roja itu berharap. Takut dari apa? Ya khafu iqaballahi ala dhunubih. Ia takut kepada apa? Siksa Allah terhadap dosa-dosa dia. Wa yarju rahmata rabbih ya dan ia mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat penting sekali, akhi. Ini berdasarkan hadis Anas yang dikutip oleh Imam Tirmidzi dan sanadnya Hasan karena Syekh Al-Albani demikian pula Ibnu Majah. Kata Anas, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala syabin wa huwa bil maut." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kepada seorang pemuda sementara ia menuju kematiannya. Faqala maka Rasulullah SAW sabda kepada pemuda tersebut, "Kaifa tajiduka? Bagaimana engkau mendapatkan dirimu?" Qala wallahi ya Rasulullah, inni la arjul inni arjullah wa inni akhafu dhunubi. Ia berkata, "Demi Allah wahai Rasulullah, aku mengharapkan rahmat Allah dan aku takut daripada dosa-dosaku." Subhanallah, maka apa kata Rasulullah? la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautin tidaklah dua perkara ini bertemu pada hati seorang mukmin ya di saat-saat seperti ini illa a'tahu Allahu mayarju kecuali Allah akan berikan apa yang dia inginkan tersebut wa ammanahu mimma yakhaf dan Allah akan memberikan keamanan dari apa yang ia takutkan berarti di saat ketika kita sakit ya kita berusaha untuk berada di antara dua perkara ini yang pertama, dalam keadaan kita mengharapkan rahmat Allah. Yang kedua, dalam keadaan kita takut daripada dosa-dosa kita. Terlebih akhi ya, husnudon kepada Allah sangat penting di saat-saat ketika kita menuju kematian. Ada seorang sahabat yang mengunjungi seorang tabi'in yang sedang menuju kematiannya. Kemudian sahabat ini bertanya kepada Eh, tabi'in ini, sahabat ini kalau tidak salah namanya Al-Wathilah bin Asqa. Kata sahabat ini, "Kaifa tajiduk?" Ya. Bagaimana kamu mendapati dirimu? Ya, bagaimana engkau ber, apa namanya perdugaanmu kepada kepada Robmu? Maka kata dia, aku menduga kebaikan kepada Allah. Maka kemudian sahabat ini mengatakan segala puji bagi Allah. Iya. Karena di saat itu memang kita penting sekali untuk berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala di saat-saat menuju kematian. Poin nomor tiga, nomor tiga wa mahma istadda bihil marad fala yajuzu an yatamanna al-maut li hadits Ummi al-Fadl radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala alaihim wa Abbas amu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashtaki فتمنى عباس الموت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم لا تتمنى الموت فإنك إن كنت محسنا فأن تؤخر تزدد إحسان إلى إحسانك خير لك وإن كنت مسيئا فأن تؤخر فتستعتب من إساءتك خير لك فلا تتمنى الموت kata Rasulullah ya kata beliau kalau ternyata kita ini sakit ya sangat sakit begitu Jangan sekali-kali kita mengharapkan kematian. Jangan kita mengharapkan apa? Kematian. Ini berdasarkan hadis Al-Fadl bahwa Rasulullah SAW masuk kepada mereka sementara Abbas yaitu paman Rasulullah sedang sakit dan Abbas mengharapkan kematian. Maka Rasulullah SAW apa? Hai pamanku, la tatamannal maut. Jangan kamu mengharapkan kematian. Fa innaka in kunta muhsinan Sebab kalau kamu berbuat baik termasuk orang-orang yang berbuat ihsan, kemudian umurmu itu diakhirkan, kamu akan semakin bertambah kebaikanmu di atas kebaikan. Itu kebaikan buat kamu. Tapi kalau engkau berbuat keburukan, ya, kemudian engkau masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan ya untuk bertaubat daripada keburukanmu, itu pun kebaikan buat kamu. Makanya jangan sekali-kali kita berharap kematian, akhi, akibat daripada musibah yang menimpa dunia kita. Ya, hadis itu dikutip Imam Ahmad Abu Ya'la Al-Hakim. Dan Al-Hakim berkata sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Akan tetapi yang benar katanya kata beliau itu sesuai dengan syarat Bukhari saja. Dalam riwayat yang lain yang dikutip Bukhari dan Muslim dan ya demikian pula Al Baihaqi dari hadis Anas secara marfu Fa'in kana la buddha fa'ilan. Tapi kalau dia ternyata ya ingin juga atau berangan-angan kematian juga, ya. Falyakul hendaklah ia ucapkan doa ini. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairal li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairal li. Ya Allah, hidupkan aku jika memang kehidupan itu baik untukku dan wafatkan aku ya Allah jika memang kau wafat itu baik untukku ya Allah. Tapi ingat kata para ulama, tidak bolehnya mengharapkan kematian itu khusus kalau kita ditimpa musibah apa? Musibah dunia, Pak. Seperti kefakiran, seperti sakit, seperti musibah. Ya. Maka kita tidak boleh dan tidak diperkenankan untuk mengharapkan kematian. Tapi kalau musibah itu menimpa din, menimpa agama kita. Ya. Maka apa kata para ulama boleh kita mengharapkan kematian, boleh. Makanya kata Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, "Wa idza aradta biqaumin fitnah faqbidni ilaika ghairu maftun." Ya Allah, apabila engkau menginginkan fitnah melanda suatu kaum, wafatkan aku dalam keadaan tidak terkena fitnah. Ini dia Imam Bukhari pun juga. Ya, beliau takut khawatir agamanya terfitnah. Beliau berdoa kepada Allah supaya Imam Bukhari diwafatkan saja. Lalu Allah pun mengijabah doa beliau. Beliau pun meninggal pada malam Idul Fitri pada tahun 220, 256 Hijriah. Ikhwata Islam azakumullah. Yang keempat kata beliau وإذا كان عليه حقوق فليؤديها إلى أصحابها إن تيسر له ذلك kalau ternyata dia punya hak-hak ini berupa hutang ataupun yang lainnya hendaklah ia segera melaksanakan hak tersebut kepada orangnya misalnya antum pernah minjem e, barang dari teman antum segera kembalikan atau antum misalnya punya hutang, segera bayarkan dulu. Karena bahaya akhi, kalau ternyata kita meninggal dunia dalam keadaan apa? Meninggalkan hutang. Yang susah siapa? Ahli waris kita. Kalau ahli waris kita tidak mampu membayarkan bagaimana? Yang kita khawatirkan adalah kalau ternyata akhi ya, kita tidak membayar kemudian kita bayar nanti pada hari kiamat dengan kebaikan-kebaikan kita. Makanya sebutkan dalam hadis Rasulullah SAW sabda ya dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Al Baihaqi Man kanat indahu mazlamatun li akhihi min 'irdhihi aw malihi falyuaddiha ilaih Siapa yang pernah berbuat dolim kepada saudaranya atau mendolimi saudaranya dalam apa? kehormatan dia atau harta dia falyuaddiha ilaih hendaklah ia segera apa? ya kalau kehormatan minta maaf. Kalau kezaliman yang pernah ia ambil dikembalikan. Iya. Qabla an ya'tiya yaumul qiyamah sebelum nanti datang hari kiamat la yuqbal fihi dinarun wala dirham. Tidak lagi diterima dirham dan dinar. Kenapa? Karena nanti pada hari kiamat itu kata Rasulullah in kana lahu amalan salih ukhidha min kalau dia punya amalan soleh, itulah amalan soleh yang dijadikan alat untuk membayar hu, hutang. Yang membayar kezaliman akal Islam. Wa utiya sahibah. Wa illam yakun lahu amalan salih. Ukhidha min sayyiati sahibih. Fahumilat alaih. Tapi kalau dia punya tidak punya amalan soleh, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dosa orang yang didolimi itu akan ditanggungkan, diberikan kepada orang yang mendolimi. Gibah, menggibah itu termasuk mendolimi dalam masalah apa? Kehormatan dia. Maka kalau kita menggibah orang, apa yang terjadi Pak? Pada hari kiamat nanti kita akan bayar kedoliman kita dengan apa? Amalan soleh. Makanya kalau antum digibah jangan panas Pak. Biarin aja. Ya. Kalau ada orang yang menyakiti hati kita, kata Rasulullah SAW, ya, udah sabar aja. Kata Rasulullah, "Wa in ayyaraka aw syatamaka ahadun falat bima huwa fika fala tu'ayyirhu bima bima huwa fihi." Kalau ada orang menjelek-jelekan kamu dengan aib yang ada pada dirimu, jangan kamu balas dengan menjelek-jelekan dia dengan aib yang ada pada dirinya. Wada'hu wada' wabalahu alaih. Biarkan kata Rasulullah, ya Dosanya buat dia, wa ajruhulak sementara pahalanya buat kamu. Tapi terkadang Pak, kenyataan yang ada kalau kita digibah pengennya balas dendam. Ya enggak tidak? Iya, kebanyakan kita kalau kita digibah balas menggibah. Hati-hati. Ya kalau kita digibah cukuplah dia yang berbuat dosa. Jangan sampai kemudian kita malah berbuat dosa dengan cara menggibah dia. Yang kelima, ولا بد من الاستعجال بمثل هذه الوصية الوصية لقوله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه hendaklah ia segera melaksanakan ia praktek atau mempraktekkan perintah Rasul ini. Apa itu? Kata Rasulullah, tidak ada hak seorang muslim di mana ia melewati dua malam sementara ada sesuatu yang ia ingin wasiatkan kecuali hendaklah wasiatnya itu sudah tertulis di kepala dia maksudnya kalau dia sedang sakit kemudian dia ada sesuatu yang dia mewasiatkan, maka segera mungkin wasiat itu ditulis Pak sesegera mungkin wasiat itu apa? Ditulis. Namun Perlu difahami Pak, bahwa wasiat itu tidak boleh, kalau misalnya wasiat itu berupa harta, itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, La wasiyata liwaris. Tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Makanya kalau ada orang berkata begini, ya anak-anakku sini deh, bapak mau berwasiat. Itu rumah yang di sebelah sono buat anak yang pertama. Ya. Yeah. Sawah yang sebelah sono buat anak yang terakhir ya. Ini nggak boleh, nggak sah, Pak. Kenapa? Karena ini namanya wasiat untuk ahli waris. Jadi ah, wasiat itu untuk siapa? Wasiat itu untuk selain ahli waris. Ya. Contoh misalnya bapak punya anak yang bapak pelihara dari kecil, bukan anak bapak. Anak angkat lah kalau ini orang Indonesia nyebutnya anak angkat ya. Bapak ingin supaya anak angkat ini pun juga ada kebagian harta lah gitu. Maka wasiat buat anak boleh. Tapi ingat kata para ulama tidak boleh lebih dari sepertiga. Tidak boleh lebih apa? Ya lebih dari sepertiga. Makanya nanti akan disebutkan oleh beliau. Yang keenam, ويجب أن يوصي لأقربائه الذين لا يرثون منه لقوله تبارك وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين dan wajib untuk memberikan wasiat kepada karib kerabatnya yang tidak yang mendapatkan warisan darinya. Jadi wasiat itu untuk karib kerabat yang tidak dapat wari warisan. Lo ada memang karib kerabat yang tidak dapat warisan? Ada. Contohnya siapa? Anak dari saudari perempuan, bukan ahli waris. Tapi dia keponakan bukan tidak? Keponakan. Ya. Ini berdasarkan firman Allah, kutiba alaikum diwajibkan atas kalian apabila telah hadir kepada kalian kematian Intaroka khairan, apabila ia meninggalkan harta, hendaklah ia berwasiat untuk kedua orang tuanya dan orang-orang karib kerabatnya dengan cara yang ma'ruf. Dan itu sesuatu yang hak atas orang yang bertakwa. Iya. Yang ketujuh, walahu an yusi bithuluth min malih wala ziyadatu alaih. Boleh dia berwasiat dengan sepertiga hartanya, tapi tidak boleh lebih. Balil afdal an yang kosmin bahkan yang lebih utama jangan sepertiga, kurang dari itu. Ini berdasarkan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, ia berkata, "Kuntu ma'a Rasulillah SAW fi hajjatil wada." Aku pernah bersama Rasulullah SAW di haji wada. Famaridtu maradan ashfaitu minhu 'alal maut. Yes, maka aku pun sakit. Aku menyangka aku akan meninggal karena sakit itu. Fa'adani Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW pun menjengukku. Fakultu ya Rasulullah, inna limalan kathiran. Aku berkata, wahai Rasulullah, saya punya banyak harta ya Rasulullah. Wali saya rithuni illa li. Tidak ada yang mewarisiku kecuali satu anak wanitaku saja. si bisultai mali. Boleh nggak saya berwasiat dengan dua per tiga hartaku, hai Rasulullah? Maka kata Rasulullah apa? Qala la, tidak boleh. Kultu bisyatri mali, bagaimana kalau setengah hartaku, ya Rasulullah? Maka Rasulullah sabda apa? La, tidak boleh. Lalu aku berkata lagi, Fasulusu mali, bagaimana kalau sepertiga hartaku, ya Rasulullah? Maka Rasulullah sabda, as sepertiga boleh. was kafir, dan itu juga banyak. Ya, innaka ya Sa'ad, anta da'a warasakat warasataka agniya akhairun laka min anta da'ahum alatan yatakaffafunan nas. Hai Sa'ad, engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya. Itu lebih baik buat buat kamu daripada kamu tinggalkan mereka minta-minta kepada manusia. Nah ini, akhi, ya berarti wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga dan wasiat itu tidak boleh diberikan kepada selain eh, kepada kepada siapa? Kepada ahli waris, tapi kepada selain ahli waris. Kalau wasiat itu berupa har, harta. Pahami ini baik-baik ya. Ya. Kemudian yang ke-8, wa yushid ala dzalika rajulain adlaini muslimain. Yang lebih bagus, wasiat itu disaksikan dua orang laki-laki yang muslim, yang adil. Wasiat itu disaksikan oleh dua laki-laki yang adil dan muslim. Fa'illam yujada farajulaini min ghairil muslimaini ala an yastawthiq minhuma inda syak syahadatihima. Ya. Kalau ternyata tidak ada dari kalangan muslim, maka boleh selain muslim tapi dengan syarat memang orangnya bisa dipercaya. Ya, dengan syarat orangnya apa? Bisa di dipercaya ini berdasarkan surat Al-Maidah ayat 106 sampai 107, 108 bisa antum baca sendiri karena panjang sekali ayat itu. Yang kesembilan kata beliau wasiyatu lil walidaini wal aqrabin alladziina yarithuna minal musi fala tajuzu. Adapun wasiat berupa harta ya untuk kedua orang tua, demikian pula karib kerabat yang mewarisi kita, maka itu tidak boleh. Kenapa? Karena ayat yang disebutkan tadi itu sudah mansuh hukumnya, Pak. Dimansuh oleh apa? Oleh hadis Nabi SAW. Kata Rasulullah, Inna Allah qad a'fa kulla haqqin haqqah fala wasiyata liwarith. Allah sudah memberikan haknya masing-masing dan tidak boleh lagi wasiat untuk ahli waris. Berarti ayat ini sudah dimansuh oleh hadis. Ya. Yeah ini akal Islam azakumul tapi tentu ya itu untuk ahli waris berarti wasiat untuk selain ahli waris tetap ber, berlaku. Jadi berlakunya tidak berlaku itu kalau untuk ahli waris. Adapun untuk selain ahli waris tetap berlaku karena ayat itu umum. ya Yang ke-10 wa yahrumul idraru fil wasiyah haram hukumnya memberikan mudarat dalam wasiat. Ka'an yusi bihirmani ba'dil waratha min haqqi minal irth. Seperti wasiat begini. Tuh anakku yang nomor tiga jangan dikasih warisan. Gak benar, haram hukumnya. Kenapa? Karena ini apa? Zalim. Ya. Yeah. Atau an yufadzila ba'dahum ala ba'din fi. Atau lebih condong kepada sebagian tapi enggak yang lain. Nanti aku berwasiat buat uh, anakku nomor satu nih karena dia banyak baktinya sama saya dikasih aja setengah, yang lainnya dikit-dikit aja. Ini namanya dolim pak. Kenapa? Karena itu mengambil hak sebagian ahli ahli waris dan itu tidak perkenalkan, dan ditetapkan dalam Islam. Ya. Yeah. Yang ke-11 kata beliau wal wasiatul jairah batilatun mardudah dan wasiat yang tidak benar yang zalim itu batil dan wajib ditolak. Segala wasiat yang bertabarkan dengan syariat tidak boleh dijalankan. Tapi ini kan waris apa wasiat bapak kita loh. Emang apa wasiat bapakmu? Wasiat bapak kita supaya bapak dikuburkan di depan masjid. Nah loh, boleh nggak Pak? Ya. Wasiat seperti ini benar tidak? Jelas tidak benar. Haram hukumnya. Maka justru kalau ahli warisnya melaksanakan wasiat seperti ini, dia berdosa. Mereka berdosa. Ya. Yang kedua belas kata beliau, "Walamma kana al-ghalib 'ala katsirin minan nas fi hadha az-zaman al-ibtida'a fi dinihim wa la siyama fi ma yata'allaq bil janaiz." Kana minal wajib an yusil muslim an yujahiz wa yudfan ala sunnah. Ini penting, Pak. Yang ke-12 ini penting. Ketika kita sekarang, di zaman sekarang, kata beliau, kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang tidak faham sunnah. Banyak ritual-ritual yang tidak sesuai sunnah. Maka kata beliau apa? Maka wajib dia berwasiat kepada keluarganya supaya ia diselenggarakan jenazahnya sesuai dengan apa? Sunnah penting, Pak. Apalagi kalau Bapak tinggalnya di tengah-tengah kaum yang sering melakukan hal-hal yang ya diada-adakan. Beda mungkin kalau Bapak tinggal di sebuah perumahan sunnah gitu kan. Tidak harus berwasiat pun nggak masalah. Tapi ketika Bapak punya keluarga masih jauh dari sunnah, tetangga-tetangga dan masyarakat pun juga masih jauh dari sunnah, maka pada waktu itu wajib bapak untuk berwasiat dan berkata, anak-anakku nanti kalau bapak meninggal, tolong selenggarakan jenazah ini sama si Ustadz Fulan atau si Fulan. Saya bapak nggak mau ya diselenggarakan pakai ini, pakai itu, pakai ini. Penting tuh pak. Ditulis kalau bisa pak. Ya, supaya si anak memperhatikan wasiat bapaknya itu. Ini akal Islam azakumullah. Sekarang kita masuk ke talqinul muhtadir, mentalkin orang yang sedang sakaratul maut. Kata beliau, "Faidha hadarahul maut fa'alaman indahu umurun." Kalau ternyata kematian telah hadir, maka orang yang ada di, seki, di yang ada pada waktu itu ya di sisi mayat hendaklah ia melakukan beberapa perkara berikut ini. Apa itu? Yang pertama Anjulak yulaqinuhu syahadah. Mentalkinkan kalimat la ilaha illallah. Ini berdasarkan hadis bahwa Rasulullah SAW sabda laqinu mautakum la ilaha illallah. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah 'indal maut dakhalal jannah yawman minad dahr wa in asabahu qabla dzalika ma asabahu talkinkan kata Rasulullah mayat kalian tuh dengan la ilaha illallah karena orang yang akhir ucapannya yaitu la ilaha illallah ia pasti masuk surga suatu ketika nanti walaupun dia harus diadab terlebih dahulu tapi Pak di masyarakat kita kenyataannya bukan ditalkin pakai la ilaha illallah Pak apa coba? Eh, jangan pakai la ilallah kepanjangan. Nanti kalau pas dia mengucapkan la ilaha meninggal gimana? Mati syirik dong katanya. Iya. Akhirnya apa? Diganti pakai Allah, Allah, Allah. Kita katakan ini aneh. Anehnya kenapa? Pertama tidak sesuai dengan syariat Rasul Rasulullah. Yang kedua, nak Cuma Allah doang itu tidak memberikan faidah. Orang musyrikin juga kalau mengucapkan Allah bisa, Pak. Ya, kalau cuma mengatakan Allah, Allah, apakah ada konsekuensi buat kita meniadakan Tuhan selain Allah? Hah? Ada konsekuensi enggak? Mas, yang tidur. Hah? Kalau ada orang mengucapkan Allah, Allah, Allah gitu, ada enggak konsekuensi ya kita meniadakan adanya tandingan-tandingan selain Allah? Enggak ada. Iya. Tapi kalau kita ucapkan la ilaha illallah, berarti itu kalimat yang menetapkan bahwasannya satu-satunya zat adalah Allah dan tidak ada tandingan bagi Allah. Makanya Syekhul Islam dalam kitab ya apa namanya dalam kitab beliau Arad al 'alal Mantiqiyyin berkata, Adapun berzikir kepada Allah dengan satu nama saja seperti Allah, Allah, Allah. Maka ini perkara yang diada-adakan dan tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Antum pernah mendengar ada orang yang dikirnya begitu Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Apa manfaatnya? Orang musyrikin juga bisa mengucapkan Allah, Allah. Terlebih itu kan bukan kalimat sempurna, Pak. Kayak bapak aja kalau manggil istri bapak, Fatimah. Ada apa mas? Fatimah. Ada apa mas? Fatimah. Apa manfaatnya anda menyebutkan kata Fatimah? Tidak memberikan kalimat sem sempurna. Makanya kata apa namanya? Kata Syekhul Islam. Ya, kita tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah untuk berzikir kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang tidak sempurna. Makanya kan zikirnya Rasulullah itu kalimatnya sempurna. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. ini Bapak sekalian sebagai faidah buat kita ya. Bahwa mentalkin itu dengan kalimat La ilaha illallah. Ya. Dan itu faidahnya besar sekali Pak. Karena kata Rasulullah ya bahwa orang yang akhir kalamnya La ilaha illallah pasti dia masuk surga walaupun dia harus diadab dulu. Kemudian yang kedua dan yang ketiga an yad'a wa la yaqulu fi hudurihi illa khaira. Di hadis Ummi Salamah radhiyallahu anha ya qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hadartumul marid al mayyit faqulu khaira fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Jadi setelah ditalkin dan meninggal nih doakan kepada dia dengan doa-doa yang baik dan jangan mengucapkan kata-kata kecuali yang baik. Ya. Ini berdasarkan hadis Ummu Salamah bahwa Rasulullah bersabda, "Idza hadartumul mayyit, apabila kalian yang menghadiri mayit, faqulu khaira, ucapkanlah kebaikan. Fa innal malaikah karena para malaikat itu mengaminkan ucapkan kalian tuh." Ya. Maka ya akhi azakumullah <clears throat> ucapkan dengan ucapan-ucapan yang baik, doa-doa yang baik ya untuk si mayat itu. Kemudian yang keempat belas, walaysa talqin dzikru syahadah bi hadratil mayit wa tasmi'aha iyah, bal huwa amruhu bi an yaqula khilafan liman yadhunnul ba'du. Yang dimaksud dengan talqin itu bukan sebatas memperdengarkan di telinganya kata beliau. Tapi kita suruh ucapkan kita katakan ucapkan la ilaha illallah. Ini berdasarkan hadis bahwa Rasulullah SAW e, eh, pernah apa namanya mengunjungi seorang dari Ansar. Lalu dia berkata, Ya khal, kul la ilaha illallah. Hai paman, ucapkan la ilaha illallah. Makanya Rasulullah mengatakan, kul, katakan la ilaha illallah. Maka kita kan ya ketika kita mentalkin mayat juga kita katakan begitu. Akhi, katakan la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Bukan hanya sebatas di telinganya la ilaha illallah. Bukan, Pak. Tapi kita ucapkan, katakan la ilaha illallah. Kemudian yang kelima belas, adapun membaca surat Yasin, di, ya, Yasinan lah ya, di sisinya. Demikian pula wa taujihu nahwal qiblah dan menghadapkannya ke kiblat. Falam yasliha fi hadithun maka tidak ada satupun hadis yang sahih. Bal kariha Sa'id bin Musayyib taujihahu ilaiha. Bahkan Sa'id bin Musayyib tidak menyukai untuk menghadapkan mayat ke kiblat. Kenapa? Karena tidak ada dalil. Wa qala alaisal muslimu imra'an ya musliman bukan alaisal mayyitu imra'an musliman bukankah dia seorang muslim? Mengapa harus dihadapkan lagi ke kiblat? Emang lagi sholat? Tidak ada keharusan seperti itu. Dan dari Zur'ah bin Abdurrahman anna syahida Sa'id ibn al-Musayyib fi maradihi. Ini bahwa pernah yaitu Zur'ah bin Abdurrahman menyaksikan Sa'id ibn Musayyib dalam sakitnya. Wa indahu Abu Salamah bin Abdurrahman faghusya ala Sa'idin. Sementara di sisinya ada Abu Abu Abu Salamah bin Abdurrahman dan Sa'id ternyata Famara Abu Salamah an yuhawwal firashu ilal Ka'bah. Maka Abu Salamah memerintahkan supaya ranjangnya itu dihadapkan ke Ka'bah. Fa'afaqa. Lalu Said pun bang apa sadar. Faqala hawaltum firashi. Maka Said berkata, "Tadi kalian memindahkannya ranjangku ya?" Faqalu na'am. Mereka berkata, "Iya." Fanadhara ila Abi Salamah, maka ia pun memandang Abu Salamah dan berkata, arahu bi ilmik. Tampaknya gara-gara perintah kamu ya. Ya. Faqala ana amartuhum. Kemudian Abu Salam mengatakan, aku yang mem yang memerintahkan mereka. Fa'amara Sa'idun an yu'ada firashu, Maka Sa'id pun minta supaya keranjangnya dikembalikan seperti semula. Ya. Ya, adapun hadis yang menyebutkan ikra'u ala mautakum yasin, bacakan kepada mayat kamu surat Yasin. Maka itu di dalam sanatnya ada perawi yang lemah. Ya, seingat saya namanya Laith bin Abi Sulaim. Dia perawi yang lemah dengan kesepakatan para ulama. Maka dari itu, ya, tidak bisa dijadikan hujah. Walaupun memang Imam Tirmizi mengatakan menghasankannya, tapi ingat Imam Tirmizi itu termasuk mutasahil. Sangat mudah sekali meng, ya, mensahihkan hadis. Makanya para ulama memasukkan Imam Tirmizi dalam kategori mutasahilin orang yang sangat longgar dalam mentasih hadis. Ya. Kemudian yang ke-16, walabas fi an yahdural muslim wafat al kafir. Boleh kita menghadiri wafatnya orang yang kafir yang sedang sakarat. Tujuannya apa? Supaya dia masuk Islam dan mengucapkan la ilaha illallah. Ini berdasarkan hadis Anas Dahulu karena gulamun Yahudiun yakhdumun Nabi SAW famarid. Ada dahulu ya pembantu Nabi SAW yang sakit. Lalu kemudian Nabi SAW mengunjunginya. Kebetulan dia orang Yahudi. Fakwa ada ala ing darasi maka kemudian Rasul pun duduklah di sisi kepalanya dan berkata, "Aslim, masuk Islamlah kamu." Ternyata orang ini nadhara ila abih wa huwa indah. Ia memandangi bapaknya aja. Maka bapaknya berkata, "Ati Abal Qasim." taati Abul Qasim itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ia pun kemudian masuk Islam. Maka Rasul sampai bersabda, Alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan ia dari api neraka. Iya. Nah kalau udah meninggal dunia gimana? Ngelayat nggak? Pak. Kalau udah meninggal dunia ngelayat nggak Pak? Kalau udah meninggal dunia ngeliat nggak Pak? <laughs> Kalau sudah meninggal dunia, orang kafir non muslim melayat tidak? Pada asalnya tidak boleh. Kenapa? Karena ia mati di atas kafir kepada Allah. Dia tidak beriman kepada Allah. Dia kufur kepada Allah. Sementara kita sebagai seorang mukmin diminta untuk barok berlepas diri dari apa? Setiap orang-orang yang kafir kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma kata para ulama kecuali kalau di sana ada maslahat yang lebih besar atau dikhawatirkan timbul mudarat yang lebih besar. Ya. Maka ya silakan. Setelah sekarang kita masuk kepada pembahasan ma'al muhadirina ba'da mautih. Apa yang harus dilakukan oleh hadirin setelah dia meninggal dunia? Setelah selesai meninggal dunia. Kata beliau faida qada wa aslama ruh. Kalau ternyata sudah meninggal dunia, faalaim iddatu asya, maka hendaklah mereka melakukan beberapa perkara. Yang pertama an yughmidu ainaihi wa yad'u lahu ayda. Hendaklah ia menutup matanya yang terbelalak kalau matanya terbelalak. Ya. Lalu mendoakan kebaikan. Ini berdasarkan hadis Ummu Salamah. Dakhala Rasulullah SAW ala, ala Abi Salamah. Rasulullah SAW masuk kepada Abu Salamah. Waqad syaqqa basarahu. Sementara matanya sudah terbelalak karena meninggal dunia kan. Diikuti. Fa'agmadahu. Maka Rasulullah pun menutup matanya. Thumakal qal. Inna ruh idha qubid tabi'ahul basar. Sesungguhnya roh apabila dicabut itu akan diikuti oleh mata. Akan diikuti oleh apa? Mata. Fadajja jana sumin ahli. Rupanya ada sebagian ya, keluarganya yang ribut. Faqala la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Jangan kalian mendoakan atas kalian kecuali kebaikan. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Karena malaikat itu mengaminkan ucapan kalian kata Rasulullah. Maka kemudian beliau pun berdoa dengan doa ini. Allahumma gfir li abi salamah warfa darajatahu fil mahdiyin wakhlufhu fi aqibi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrih wa nawwir lahu fi akhrajahu muslim wa ahmad wal bayhaqi wa ghairuhum ya maka Rasulullah pun mendoakan doa ini Pak nah ini kalau antum ya menghadiri orang yang meninggal dunia setelah antum tutup wajahnya apa matanya akan dengan ini Allah makfir kalau menamat namanya Ahmad misalnya di Ahmad atau terserah ya kalau antum nggak tahu namanya lahu bisa pakai domir Allah makfir di Abi Salamah ya Allah ampunilah Abu Salamah warfa darajahu fil darajatahu fil dan angkatlah derajat ia dalam orang-orang yang tertunjuki wa akhlufhu fi aqibi fil khabirin dan berikan keturunan dia yang akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Waqfir lana lahu ya rabbal alamin dan ampuni dosa kami dan untuk dia wahai rabbal alamin. Wafsah lahu fi qabri luaskan kuburannya. Wa nawwir lahu fi dan berikan cahaya pada kuburannya. Masya Allah. Ini penting pak, doa ini antum hafalkan ini. Ya. Ketika antum misalnya ngelayat mayat, datang, ya doakan doa ini. Allah magfir lahu warfa' darajatu fil mahdiyin wakhluflu wakhlufhu fi fi apa wakhlufhu fi aqibi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Kemudian selanjutnya an yughattu bi thawbin yasturu jami'a badani. Mayatnya itu ditutup oleh seluruh ya kain oleh kain pada seluruh tubuhnya ya seluruh tubuhnya itu ditutup oleh kain yang tentunya sebelumnya dicopot dulu pakaian-pakaiannya ya pakaiannya itu di, dilepaskan dulu baru kemudian ditutup dengan apa ya dengan kain ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah SAW hina tuwfiya sujya bi burdin hibarah bahwa Rasulullah SAW ketika meninggal dunia beliau ditutup dengan kain hibarah. Hibarah itu kain putih yang bergaris-garis hitam. Itu kain hibarah. Ini dikeluarkan Bukhari dan Muslim dan Baihaqi juga. Wahada fi ghairi man mata muhriman. Ini khusus buat orang yang meninggal bukan karena ihram. Adapun kalau dia sedang ihram, kemudian dia meninggal dunia, maka tidak boleh ditutup kepala dan wajahnya. Adapun selain yang selain itu maka ditutup seluruhnya. Khusus untuk orang yang berihram tidak boleh ditutup wajah dan kepalanya. Ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas ia berkata, "Bainama rajulun waqifun bi Arafah, id waqa'a an rahilati waqasathu. Ketika seseorang sedang wukuf di Arafah di atas apa? untanya, rupanya ia jatuh dari apa? ya untanya dan diinjak. Akhirnya mati. Ya. Maka Nabi SAW bersabda apa? Iksiluhu bima'in wasidrin wa kaffinuhu fi thawbain wa firatin fi thawbaihi. Mandikan ia dengan air dan daun bidara dan kafankan ia dengan dua pakaian ihramnya itu. Wala tuhannituh dan jangan diberikan mewangian. Wala tukhammiru ra'sahu wala wajhahu. Jangan ditutup kepala dan wajahnya fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiya sebab nanti pada hari kiamat ia dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah ya sebagian orang sebagian ulama ada yang mengambil dari hadis ini sebuah faidah bahwa seseorang akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan dia meninggal kalau dia sedang ihram dia ya sedang talbiyah tapi kalau dia meninggalnya pas lagi nyanyi ya Kata sebagian ulama, ya dia dibangkitkan dalam keadaan nyanyi juga. Ya, Allah musta'an. Dan kata sebagian ulama lagi, seseorang itu di, diwafatkan sesuai dengan kebiasaan dia waktu hidup. Ya, maka kita lihat kebiasaan kita ini di atas ketaatan apa kemaksiatan, Pak. Sallallahu alaihi wasallam Kemudian selanjutnya yang keempat an yu'ajjilu bitajhizihi wa ikhraji idza bana mautu. Kalau memang telah terlihat benar-benar sudah meninggal dunia, sudah dipastikan meninggal dulu nih. Jangan sebatas dugaan. Wah, oh, ini udah mati padahal belum main kuburin aja. Ya. Kalau memang sudah betul-betul yakin dia sudah mati, segera diurus. Segera diurus Kecuali kalau memang di sana ada maslahat yang lebih besar. Ya. Makanya Rasul SAW bersabda asri'u bil janazah. Bersegeralah untuk mengurus jenazah. Kalau di Indonesia, eh entah dulu, nunggu dulu saudara. Yang di mana? Di Amerika. Perjalanannya udah berapa hari? Iya. Yang itu yang dari Gorontalo belum datang. Yang ini belum datang. Tiga hari baru diurus bilang ke anak-anaknya, ikhlaskan ini untuk dipercepat. Karena itu yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loh, lalu bagaimana dengan jenazah Rasulullah yang yang diurus setelah tiga hari? Para sahabat mengurus jenazah Rasulullah itu setelah tiga hari, Pak. Kata para ulama karena di sana ada yang lebih besar maslahatnya. Apa itu? Yaitu masalah kekhilafahan. Karena itu lebih besar. Sebab kalau tidak diurus akan menyebabkan perpecahan, pertumpahan darah. Maka pada waktu itu kemudian para sahabat pun lebih mendahulukan apa? Ya pemilih pemilihan khilafah baru kemudian setelah itu mengurus jenazahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya ikhwatul Islam azakumullah <clears throat> an yadfinuhu fil balad alladhi mata fih. Hendaklah ia menguburkan jenazahnya tersebut di negeri yang ia meninggal padanya. Wala yang kuluhu ila ghairi jangan memindahkan ke negeri lainnya. Ya. Kenapa annahu yunafil isra? Karena itu meniadakan untuk disegera di diurus. Ini juga berdasarkan beberapa hadis, diantaranya hadis bahwa pada hari Uhud, para korban-korban Uhud itu dibawa ke kota, ke Madinah. Fana ada muna di Rasulullah SAW. Rupanya seseorang diperintahkan oleh Rasulullah untuk apa? Menyeru. Ya. Anna Rasulullah SAW ya'murukum an, an tadfinul qatla fi madaji'ihim bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan kalian untuk menguburkan orang-orang yang telah mati itu di tempat-tempat ya mereka meninggal dunia. Makanya kemudian dibawa lagi ke ke Uhud. Kalau misalnya ada orang meninggal di Jakarta, ibunya ada di Solo. Ya. Pokoknya harus dibawa ke Solo pada ya kalau memang ternyata tidak akan menimbulkan mudarat, lebih baik jangan. Berikan dulu nasihat kepada orang tuanya. Maaf bu, ini sesuai dengan perintah Rasul supaya dikuburkan di tempat dia meninggal dunia. Kecuali kalau memang keluarganya ngeyel pak. Yang berakibat kita khawatir akan malah menimbulkan mudarat yang lebih besar. Ya sudah gimana lagi. Terkadang kan banyak keluarga ketika kita kenalkan sunnah mereka malah menolak. Itu yang susahnya begitu, Pak. Ya Ahisan yang paling pengalaman dari saya. Karena setiap ada pengurusan jenazah, beliau yang langsung turun tangan. Itu menghadapi keluarganya yang susah terkadang. Ya, luar biasa. Terkadang penentangannya dari keluarganya itu. pak Allah Nusta. Kemudian selanjutnya an yubadir ba'dhum liqada'i dainihi min malihi walau ata alaihi kullihi hendaklah segera dibayarkan hutangnya walaupun semua hartanya habis buat bayar hutang. Makanya ya sebelum dikuburkan apa setelah dikuburkan selesai segera wali warisnya selesaikan hutangnya dulu. Jangan dulu bagi-bagi warisan, Pak. Ini ahli warisnya udah berbinar-binar dulu ngelihat duit. Ya, akhirnya digabagi-bagi masalah apa namanya hutang bodoh amat. Tidak bisa, tidak boleh. Seharusnya ahli warisnya tersebut dia melihat ada hutang dulu apa tidak. Kalau ada hutang bayarkan. Walaupun habis semua harta, ya walaupun habis semua harta. Walaupun ahli waris nggak kebagian, nggak. Walaupun ahli waris nggak kebagian. Kenapa? Karena ini untuk maslahat si mayat. Iya. Ini akan Islam azza Wa fi dzalika ahadits dan masalah ini ada beberapa hadis kata beliau. <clears throat> Maka kata beliau fa'ilam yakun lahu malun ad daulah an tuaddiya anhu in kana jahida fi qada'ihi fa'ilam taf'al fatawa tatawwa bidzalika ba'dhum jaza. Kalau ternyata dia tidak punya harta untuk bayar hutang gimana? Pada asalnya negara lah yang menanggungnya. Pada asalnya negara yang menanggung. Tapi mana mana mau pemerintah kita nanggung hutang orang hutang negara aja <laughs> susah gitu kan Iya. Maka kalau ternyata ada orang muhsinin, misalnya dia, udahlah saya yang bayarin, nggak apa-apa. Bahkan itu keutamaan buat dia tentunya ya. Ini ada beberapa hadis, diantaranya hadis Sa'ad bin Al bin Al Atwal bahwa saudaranya meninggal dan meninggalkan 300 dirham dan meninggalkan keluarga. Dan aku ingin menginfakannya kepada keluarganya. Maka Nabi SAW bersabda kepadaku, Inna akhaka mahbusun bidaini fadha faqdi. Sesungguhnya saudaramu itu terhalang oleh hak, oleh hutangnya. Maka pergilah dan bayarkan hutangnya dia dulu. Lalu aku pun kemudian pergi dan membayarkan hutangnya. Kemudian aku datang. Aku berkata, "Hai Rasulullah, aku telah membayarkan hutangnya, kecuali dua dinar saja yang diklaim oleh seorang wanita. Tapi dia tidak punya bajinah, apa namanya, bukti." Iya. Yeah. Maka Rasul bersabda, berikan saja kepada wanita itu. Karena dia sebetulnya benar. ya Dia jujur dalam hal ini. Lalu diberikanlah kepada dia. Nah, ini akhi ya. Jadi membayar hutang itu harus lebih dahulukan daripada membagi waris warisan. Ya, bukan warisan dulu baru kemudian bayaran hutang. Ini sebuah kesalahan yang makanya sebelum pembagian warisan ada dua perkara yang harus didahulukan. Yang pertama hutang, yang kedua wasiat. Ya, kalau misalnya dia hutangnya sudah selesai, alhamdulillah. Ada nggak wasiatnya? Oh, wasiatnya buat si fulan ini ya sekian-sekian dikeluarkan dulu tuh. Baru sisanya baru dibagikan untuk apa? Warisan. Ya. Adapun tentang masalah warisan, insya Allah besok pada subuh kita buka konsultasi warisan bukan pelajaran warisan karena pelajaran warisan butuh daurah lagi pak daurah lagi ikhwata islam azakumullah kemudian kita masuk ma yajuzu lil hadirin wa ghairihim apa yang boleh dilakukan oleh hadirin dan yang lainnya apa itu yang pertama wa yajuzu lahum kashfu wajhil mayit wa taqbiluhu wal buka'u alaihi thalathata ayyam. Boleh membuka wajah mayat lalu kita cium wajahnya. Dan boleh ya bersedih, menangis e, tiga hari. Maksudnya di sini menangis di sini akhi bukan niyahah. Bukan meratap. Sebatas sedih, sebatas mengeluarkan air mata yang berlinang maka itu diperbolehkan. Adapun sampai kepada derajat nampar-nampar pipi, ya jambak-jambak rambut, ya ataupun berteriak-teriak yang itu merupakan niyahah, maka itu hukumnya haram, ya. Ini berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridai keduanya, ia berkata, "Lamma kutila abi, ketika ayahku terbunuh, ja'atu akshifu thawba an wajhi abki wa nahawni." Maka aku pun membuka wajah ya apa ayahku dan aku menangis. Mereka pun melarang aku. Wan Nabi SAW layan hani, sementara Nabi SAW tidak melarang aku. Fa'amara bihin Nabi SAW farafa, faja'alat ammati Fatimah tabki. Faqala Nabi SAW tabkin, aw la tabkin, mazalatil malaikatu tudilluhu bi ajnihatiha hatta rafa'tumuh. Ya, maka Nabi SAW memerintahkan supaya mayatnya diangkat. Maka bibiku yaitu Fatimah menangis. Maka Nabi SAW bersabda, kamu menangis dalam satu riwayat, ya jangan menangis. Malaikat senantiasa menaungi dengan sayap-sayapnya sampai kalian angkat ya mayatnya tadi. Iya. Ini lihat di sini Jabir membuka wajah siapa? Ayahnya. Dan juga hadis yang kedua berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang dikutip Bukhari, Nasa'i, ya dan Ibnu Hibban Akbala Abu Bakrin radhiyallahu anhu ala farasi min maskanihi bisin. Abu, Abu Bakar ya datang dengan menggunakan apa mengendarakan kudanya dari tempat tinggalnya di sebuah tempat namanya Sin. Sehingga ia pun singgahlah dan masuk ke masjid. Sementara Umar sedang berbicara kepada manusia. Waktu itu Rasulullah meninggal dunia ya. Sampai ia pun masuklah kepada Aisyah dan kemudian Abu Bakar pun langsung menuju Rasulullah SAW. Musajjan biburdin ya hibarah. Di mana Rasulullah SAW ditutup ya tubuhnya dengan burdin burdah ya hibarah. Maka kemudian Abu Bakar pun membuka wajahnya. Kemudian beliau pun menciumi ya Rasulullah SAW di antara dua matanya. Kemudian Abu Bakar pun menangis dan berkata, "Bi abi anta wa ummi ya Nabi Allah." la yajma'ullahu 'alaika mautatain. Amal الموتة التي 'alaika faqad mittaha. Ya. Demi ibu dan bapakku sebagai tebusannya wahai Rasulullah. Tidak akan berkumul kepada engkau dua kematian. Adapun kematian yang pertama engkau telah merasakannya. Lihat di sini Abu Bakar membuka wajah Rasulullah dan mencium wajah Rasulullah. ya Nah, kalau di masyarakat kita, Afi, Ada keyakinan katanya kalau suami istri kemudian suaminya meninggal dunia, sudah otomatis cerai katanya. Jadi akhirnya mereka melarang istrinya itu untuk apa? Mencium suaminya atau sebaliknya. Atau bahkan mereka melarang seorang istri untuk memandikan suaminya dengan alasan katanya suami istri itu sudah cerai kalau meninggal dunia. Kita katakan ini pemahaman yang batil. Pertama bertabrakan dengan hadis bahwa Rasulullah SAW pernah ya Aisyah berkata ah wa ra'sah. aduh kepalaku sakit kata Rasulullah wa ana wa ah ra'sah. aku juga kepalaku sakit bagaimana kalau kamu mati duluan hai Aisyah lalu aku pun memandikan kamu mengkafani kamu Kata Aisyah, setelah itu kamu kawin lagi. Ya. Itu dalam sebuah riwayat demikian. Lihat di sini Rasulullah ingin kalau Aisyah meninggal dunia, Rasulullah akan memandikan, mengkafani. Berarti kan ya, tidak terlepas yang namanya apa? ikatan pernikahan. Yang kedua, bahwa wanita itu akan bertemu dengan suaminya kelak pada hari kiamat dalam hadis-hadis yang sahih. Ya. Maka itu menunjukkan bahwa ikatan pernikahannya belum lepas. Kecuali kalau si suami meninggal dunia, wanita itu menikah lagi dengan lelaki lain, itu beda permasalahan. Ikhwata Islam, ma'azakumullah. Ma yajib ala aqaribil mayit. Apa yang wajib dilakukan oleh karib kerabat mayat? ويجب على ala الميت حين hina خبر وفاته أمران Ya, ketika telah sampai kabar kematiannya, kewajiban karib kerabat mayat ada dua perkara. Yang pertama, as-sabru wa bil qadar. Wajib mereka sabar dan ridho dengan takdir Allah. Ya. Wajib bersabar. Kemudian yang kedua, ikhwata Islam azakumullah <clears throat> Al-istirja mengucapkan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ditambah Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan aku pahala dalam musibahku ini dan berikan aku ganti yang lebih baik dari itu. Itu diriwayatkan oleh dari hadis Ummu Salamah. Ya. Yeah di mana kata Ummu Salamah aku mendengar Rasulullah bersabda, "Ma min muslimin tusibu musibah fayaqulu ma amarallah ma amarahullah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minhu minha. Tidak ada seorang muslim yang ditipa musibah lalu ia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, Allah ma'ajirni fi musibati, berikan aku pahala dalam musibahku ini. Wa akhlifli khairan minha dan berikan ganti yang lebih baik darinya. Kecuali pasti Allah akan berikan ganti yang lebih baik dari dia. Ketika Abu Salamah meninggal, kata Ummu Salamah, aku berkata, adakah kaum muslimin yang lebih lebih baik daripada Abu Salamah? Ya ternyata Ummu Salamah tetap mengucapkan doa itu. Apa yang terjadi rupanya diganti dengan Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam Masya Allah Ya. Kemudian kata beliau Wala yunafis sabra Antantani almar'ah zinati kulliha Sesuatu yang tidak meniadakan kesabaran Apa? Seseorang wanita tidak mau memakai perhiasan Ya Selama tiga hari dan tidak boleh lebih dari tiga hari namanya berkabung mbak jadi si wanita ini meninggalkan berhias karena sedih ya kecuali kalau yang meninggal itu suaminya maka kalau suaminya boleh ia berkabung selama empat bulan sepuluh hari ya kalau yang meninggal suaminya itu maka pada waktu itu ia boleh berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Dan selama itu dia tidak boleh menikah dengan lelaki manapun juga dan tidak boleh dilamar oleh laki-laki manapun juga. Dan ini tentunya akhi di sana ada hikmah yang besar akhi. Yang namanya wanita pasti masih ingat dengan apa? suaminya. Tapi dengan jarak waktu seperti ini 4 bulan 10 hari pas. Karena kalau sudah 4 bulan biasanya sudah mulai lupa. Iya. Yeah. Tapi kalau yang meninggal dunia itu selain, selain suaminya, tidak boleh lebih dari tiga, tiga hari. Kemudian kata beliau, kita masuk kepada pembahasan yang lain. Ma yahrum ala aqaribil mayyit. Apa yang diharamkan untuk karib kerabat mayat. Apa yang diharamkan atas karib kerabat mayat. Laqad harrama Rasulullah SAW umuran kana wala yazalu ba'dun nas yartaqibunaha idza mata lahu mayyit. Rasulullah SAW sudah mengharamkan beberapa perkara, namun sayang kata beliau, manusia di zaman ini masih terus melakukannya. Apa itu? <clears throat> Yang pertama, niyahah. Ini diharamkan. Apa itu niyahah, Pak? Hah? yaitu artinya meratap. Di antaranya hadis yang menunjukkan pada ini riwayat Muslim, Baihaqi, bahwa Rasulullah sabda arbaun fi ummati min amril jahiliyah. Ada empat perkara dari umatku yang termasuk ya perkara jahiliyah. La yatrukunahunna. Mereka tidak meninggalkannya. Yang pertama al-fakhru bil ahsab ahsab. Berbangga dengan apa? Ya. Berbangga dengan hasab Nasab itu kekayaan atau apa namanya kedudukan dan semacamnya. Wata'nu nufil ansab menjelek-jelekan nasab. Wal istisqa bin nujum ia meminta air hujan melalui bintang. Wan niyahah dan niyahah yaitu merat. Dan Nabi SAW bersabda, an naiha idza lam tatub qabla mautiha wanita yang suka meratap kalau ia tidak bertaubat sebelum meninggalnya tuqam yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Masya Allah. Ya, nanti wanita seperti ini pada hari kiamat akan didirikan dalam keadaan diberikan pakaian dari apa? Timah yang dididihkan dan dir'un min jarab, ya, dan pakaian dari jarab kudis. Ya, nasallahu alaihi wasallam ini menunjukkan akan bahwasanya niyaha itu termasuk dosa besar. Iya, bukan dosa kecil itu. Kemudian akal Islam azakumullah selanjutnya dilarang darbul khudud wa syaqqul juyub. Menampar nempel nampar apa? pipi dan merobek apa namanya? Eh, kantong ya. Karena ini juga termasuk jahiliyah, bahkan itu juga termasuk niyahah ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man latamal juyu, man latamal khudud, wa syaqqal juyub, wa da'a bida'wal jahiliyah." Bukan dari golongan kami. Kata bukan dari golongan kami ini kata para ulama tergantung siakul kalimah. Apakah itu masuk dosa besar atau masuk dosa kecil tergantung yang akan disebutkan setelah. Iya. Yeah bukan dari golongan kami, orang yang menampar-nampar apa? Pipi. Demikian pula topik apa? Kantong dan menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah. Maksudnya seruan jahiliyah itu apa sih, Pak? Fanatisme. Ya fanatik golongan. Ya, fanatik e, kesukuan. Nah, itu adalah seruan-seruan jahiliyah. Kemudian selanjutnya yang dilarang apa? Hal kusyar, Sengaja cukur jenggot. Eh cukur jenggot. Cukur rambut. Kalau jenggot jelas haram, Pak. Tapi sebaliknya kalau di Indonesia, Pak, biasanya kalau orang berkabung marah berjenggot, Pak. Sedang sedih. Jadi di jenggotnya pada panjang gitu. Ya sampai-sampai saya punya teman itu dia cerita Ustadz waktu saya berjenggot memelihara jenggot ketemu sama teman saya yang sekantor. Sambil dipegang jenggot saya bilang, kamu lagi stres ya katanya. Orang Indonesia itu kalau lagi stres katanya menjengin jenggot, masya Allah. Justru jenggot itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana antum sudah ketahui. Kemudian selanjutnya yang dilarang nasyru syar mengacak-acak rambut, menjambak-jambak rambut. Ya. Ini berdasarkan riwayat Abu Daud dari hadis Imra'ah minal mubayyi'at, wanita yang membaiat Rasulullah SAW. alaihi Ya, kana fi ma akhadha alaina Rasulullah SAW fil ma'ruf alladhi akhadha alaina alla na'siyahu fi wa la nakhmisha wajhan wa la nad'u waylan wa la nashqa jayban wa alla nanshur sya'ra. Di antara perkara yang diambil dari kami oleh Rasulullah SAW ketika bayat apa? Kami tidak boleh memaksiatinya dan tidak boleh mencakar-cakar wajah, tidak boleh menyeru dengan seruan-seruan celaka dan yang lainnya, tidak boleh menyobek apa kantong dan tidak boleh mengacak-acak rambut. Ya ketika ditinggal mati, ini semua dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya ya akhul Islam azakumullah Al-i'lam an mautihi ala ru'usil manair wa nahwiha li'annahu minan na'i yaitu mengumumkan kematian di atas menara-menara. Kenapa? Karena itu termasuk na'i yang diharamkan oleh Rasulullah. Ya, dan telah sabit dari Hudzaifah bin Yaman annahu kana idza mata lahul mayyit qala la tu'dhinu bi ahadan. Ini akhafu an yakuna na'yan. Ini sami'tu Rasulullah SAW yanha anin na'i. Apabila Yahudaifa bin Yaman apabila telah meninggal seorang mayat, ia berkata, "Jangan kalian umumkan kepada siapapun. Sesungguhnya aku khawatir ini termasuk na'i." Dan Rasulullah mengatakan melarang dari na'i. Ya, na'i jahiliyah itu orang jahiliyah ya lari dengan teriak-teriak si fulan sudah meninggal gitu. Nah, sekarang bagaimana di zaman sekarang nih? Di masjid-masjid, di menara-menara ya, diumumkan dengan keras-keras. Maka wallahu alam dikhawatirkan tuh masuk. Masuk terus gimana dong Ustadz untuk menyerahkan jenazah untuk supaya orang mau mensolatkan? Sulit dong kalau di zaman sekarang. Ya kita Ya, seperti halnya di zaman Rasulullah kita ajak mereka-mereka yang semampu kita. Kita beritahu tetangga-tetangga dan yang lainnya, teman-teman, ya untuk bisa mensolatkan. Adapun kemudian mengumumkannya di menara-menara, ini dikhawatirkan masuk dalam na'yun yang diharamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Terus kalau kita sebagai pengurus masjid, kalau masyarakat ada yang minta gimana? Ya kalau kita lihat melihat ah, akan menimbulkan mudarat ya udahlah gimana lagi. Tapi kalau kita bisa memberikan pengertian ya alhamdulillah. Ya. Nah, sering kali jangankan ya di tempat kita aja terkadang sulit Pak untuk menolak hal-hal seperti itu. Sering masih mengumumkan ya di menara-menara begitu pakai speaker ataupun yang lainnya. Karena itu ya termasuk yang dikhawatirkan itu na'yun yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian na'i yang boleh yang seperti apa? Kata beliau wajazu i'lanul wafa idza lam yaqtarin bihi ma yushbihu na'yal jahiliyah. Boleh mengumumkan kematian kalau tidak menyerupai na'yul jahiliyah. Ya. Na'yul jahiliyah, di mana orang jahiliyah ya, seperti yang disebutkan bahwa mereka itu naik ke tempat-tempat tinggi atau berlari ya, sambil mereka menangis dan yang lainnya itu na'yul jahiliyah, Pak. Maka itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau tidak disertai dengan itu, kita hanya sebatas memberitahu kepada tetangga, karib kerabat, dan yang lainnya teman-teman. Ya maka itu diperbolehkan kata beliau. Bahkan terkadang wajib. Kenapa? Karena mengurus jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Mensolatkan jenazah itu hukumnya apa? Fardu kifayah. Kalau tidak ada yang mensolatkannya dosa tidak? Dosa. Ya. Allahu alam. Wa yustahabbu lil mukhbir an yatluba minan nas an yastaghfiru lil mayyit dan orang yang mengabarkan kematian tentang kematian orang lain disunnahkan untuk supaya orang itu mendoakan dan memohonkan ampunan buat si mayat. Ya. Nah ini ikhwatul Islam ma'azakumullah dan beliau di sini membawakan hadis yang cukup panjang tentang masalah ini yang jelas ya Rasulullah juga bersabda ketika mengumumkan kematian Najasyi. Waktu itu Najasyi meninggal sampai ke telinga Rasulullah bahwa kematian Najasyi, maka Rasulullah pun ber, ya bersabda kepada para sahabatnya sesungguhnya Najasyi saudara kita yang soleh meninggal dunia. Istaghfiru li akhikum kata Rasulullah. Mohonkan ampun untuk saudara kalian itu. Ya. Kemudian akhi, di sana ada tanda-tanda husnul khotimah. Orang yang husnul khotimah itu yang seperti apa? Apa tanda? Ada beberapa tanda. Yang pertama mengucapkan dua kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalama, kalimatnya ketika meninggal dunia yaitu la ilaha illallah ia pasti masuk surga. Iya. Ini tanda orang ini diberikan husnul khatimah insyaallah. Yang kedua, al-mautu birashil jabin, meninggal dalam keadaan peluhnya keluar di keningnya. Kalau ada orang meninggal keluar keluar peluh di sini. Itu tanda kebaikan. Iya. Ini berdasarkan Huburaida bin Al-Hasib ya lahu wa huwa marid fa wajadahu bil maut wa idza huwa bi araqi jabinihi Ya, bahwa ia di Khurasan lalu ia pun menjenguk saudaranya yang sedang sakit dan ternyata ia sedang mau meninggal dan ia melihat ya keningnya berpeluh berkeringat maka maka ia berkata Allahu Akbar aku mendengar Rasul bersabda mautul mukmin bi araqil jabin matinya seorang mukmin itu dengan tanda apa araf bin ya kening yang berkeringat. Masya Allah ya. Yang ketiga yaitu meninggal di malam Jumat atau di hari Jumat. Ini berdasarkan hadis mamin muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahu Allah fitnatal qabr. Tidak ada seorang muslim yang meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat kecuali Allah akan bebaskan ia dari adab kubur. Kalau orang kafir mati hari Jumat gimana tuh Pak? <laughs> Apakah dia termasuk yang husnul khatimah? Tentu tidak. Ya. Atau ada orang mati Jumat di hari Jumat dalam keadaan berzina misalnya. Apakah itu berarti husnul khatimah? Tentu tidak. Ya. Kemudian tanda yang keempat dia mati husnul khatimah apa? Al-istishhad fi sahatil qital. Dia mati syahid dalam medan pertempuran. Ya di medan jihad fisabilillah. Dan ini subhanallah, ya orang yang mati syahid itu luar biasa, Pak. Ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak sekali keutamaan-keutamaan. Ya. Kata Rasulullah <clears throat> dan orang yang mati syahid itu kata Rasulullah bukan hanya sebatas orang yang mati di medan perang Kata Rasulullah, "Ma ta'udduna syahid fikum?" Bagi, Menurut kalian orang yang mati syahid itu siapa? Kata mereka, "Ya Rasulullah, orang mati syahid itu yang mati di medan perang." Kata Rasulullah, "Kalau begitu, syuhada umatilah kalil. Ya, orang-orang yang mati syahid dari umatku sedikit sekali. Maka Rasulullah menyebutkan orang yang terkena penyakit taun mati syahid. Orang yang tenggelam mati syahid. Orang yang mati terbakar mati syahid. Orang yang ya tertimpa runtuhan mati syahid. Tapi tentu jelas maksudnya kalau ia berada di jalan Allah. Ya. Itu maksudnya. Orang yang mati karena penyakit taun itu juga matinya husnul khatimah. Seorang mukmin yang terkena penyakit taun. Kata Rasulullah, "At-ta'un syahadatun likulli muslim." Ta'un itu adalah merupakan syahadah. Itu mati syahid buat seorang muslim. Masya Allah. Ya. Penyakit taun itu apa ya kalau bahasa Indonesia ya? Kayak lepra ya? Hah? Kolera ya? Atau apa? Wabah. Iya wabah. Tapi bahasa Indonesia apa? Wabah taun, penyakit taun. Lepra apa kolera ya? Saya lupa. Ya, anak nggak tahu bahasa Indonesia apa. Kemudian mati karena perut, dibunuh oleh perutnya. Sakit perut, ya. Terus lawaman mata fil batan fahuwa syahid. Siapa yang meninggal karena penyakit perutnya, maka ia mati syahid. Dalam satu riwayat Nasa'i, man yaqtulhu batnu falan yu'adzab fi qabrih. Siapa yang dibunuh oleh perutnya, ia tidak akan diadab di kuburnya. Maksudnya dibunuh perutnya maksudnya gimana, Pak? Ya? penyakit mah meninggal atau kanker di perutnya. Pokoknya penyakit perut lah. Jadi kutlain Nasai, Tirmidzi dan yang lainnya. Demikian pula orang yang tenggelam dan tertimpa runtuhan. Kata Rasulullah asyuhada ukhamsah, orang yang mati syahid lima, al-mat'un wal mabtun wal gharq wa sahibul hadam wa syahid fi sabilillah. Ya, yang pertama orang yang terkena taun, kemudian yang kena penyakit perut, kemudian yang tenggelam, yang terkena runtuhan dan yang mati syahid di jalan Allah. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Tirmidzi, Ahmad dan yang lainnya. Selanjutnya yaitu wanita yang meninggalkan nifas. Itu melahirkan. Ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis Umba Ubadah bin Samit. Anna Rasulullah SAW ada Abdullah bin Rawaha fakal, Fama tahawwaza lahu an firashihi Ya, faqala atadri man syuhada'u ummati? Qalu qatlul muslim syahadah. Qal inna syuhada'a ummati idzan laqalil. Qatlul muslim syahadah wa ta'un syahadah wal mar'ah yaqtuluha waladuha jam'a syahadah yajurruha waladuha bisarari ila al jannah. Ya, rawahu Ahmad wa Darimi wa Darimi wa Tayalisi wa Tayalisi isnadin sahih. Rasulullah SAW mengunjungi Abdullah bin Rahah Ya, ia berkata tidaklah ia menjauh dari untuknya dari tempat tidurnya. Lalu ia berkata, tahukah kamu siapa orang-orang yang mati syahid dari umatku? Mereka berkata, seorang muslim yang dibunuh di jalan Allah, itulah orang yang mati syahid. Kata Rasulullah, kalau begitu orang-orang yang mati syahid dari umatku sedikit. Orang yang mati syahid, ya dibunuh, itu syahid. Orang yang terkena penyakit taun, syahid. Dan wanita yang dibunuh oleh anaknya ketika ia melahirkan mati syahid. Ya, orang yang wanita yang meninggal dunia karena melahirkan ya. Maka anaknya itu nanti akan menyeret dengan tali pusatnya ibunya ke dalam surga. Masya Allah ya, ini keutamaan wanita yang mati dalam keadaan uh, apa namanya habis beranak ya apa melahirkan itu. Selanjutnya yaitu orang yang terkena kebakaran atau dia mati di, karena terbakar. Ini juga masuk. Iya. Nah, Dan sini beliau menyebutkan sampai lebih ya dari ada sebuah berapa 18 ya. Tapi sekarang kita masuk kepada pembahasan selanjutnya Sana unnas 'alal mayyit. Pujian manusia kepada mayat. والثناء بالخير على الميت من جمع من المسلمين الصادقين أقلهم اثنان من جيرانه العارفين به من ذوي الصلاح والعلم موجب له الجنة pujian kebaikan terhadap mayat dari beberapa kaum muslimin yang jujur, yang jujur ya. Paling sedikit dua. Atau tetangganya yang mengenal dia, tetangga-tetangga yang saleh. Maka pujiannya itu akan bisa memasukkan ia ke surga. Iya. Ini berdasarkan hadis Anas bahwasanya murra 'ala Nabi sallallahu bi janazah. Bahwa ada, ada, ada jenazah yang dilewatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ath fa'uthni 'alaiha khaira, fa'athna 'alaiha khaira. Wa tataba'atil alsun bil khair. Maka beliau pun memuji jenazah ini dan orang-orang pun memujinya dengan kebaikan. Faqalu ma kana ma 'alimna yuhibbullaha wa rasulah. Ya, ya sejauh pengetahuan kami ia mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Nabi SAW bersabda wajabat, wajabat, wajabat. Kemudian lewat lagi jenazah yang lain. Fa'uthni alaihi syarra. Maka dipuji dengan keburukan. Dan orang-orang pun menguji keburukan untuknya. Maka mereka mengatakan bi'sal mar'u kana fi dinillah. di seburuk-buruknya orang dalam agama Allah. Maka Nabi SAW bersabda wajabat, wajabat, wajabat. Maka Umar berkata, Ya fafidan laka abi wa ummi, hai Rasulullah sebagai tebusan untukmu ya apa, ayah dan ibuku. Tadi lewat jenazah lalu dipuji dengan kebaikan. Engkau mengatakan wajabat, wajabat, wajabat. Lalu kemudian lewat lagi jenazah lalu dipuji dengan keburukan. Engkau mengatakan wajabat, wajabat, wajabat. Apa maksudnya ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, Man asnaitum alaihi khairan wajabat lahul jannah Siapa yang dipuji kepadanya dengan kebaikan, maka wajib masuk surga. Dan siapa yang dipuji dengan keburukan, maka ia masuk masuk neraka. Al malaikatu syuhadaullahi fis sama wa antum syuhadaullahi fil ard. Para malaikat sebagai saksi-saksi di langit dan kalian sebagai saksi-saksi di bumi. Nah ini Pak, tapi Pak di Indonesia ini disalah mengartikan. Ya biasanya kalau habis dikuburin Nanti si imam berkata apa? Bagaimana mayat ini khair, khair. Ya. Akhirnya apa? Bersaksi dengan dusta. Bahkan orang yang nggak kenal pun nggak tahu. Ya, mengucapkan khair juga. Padahal kan, ya, dalam hadis ini, ketika yang lewat itu jenazah yang baik, mereka ucapkan kebaikan dengan apa? Sesuai dengan pengetahuan mereka ketika ia hidup. Adapun kalau misalnya kita tahu ini orang sewaktu hidupnya suka berbuat buruk, berbuat maksiat dan yang lainnya, kemudian kita katakan khair, berarti dusta kita. Makanya sesuatu yang dusta tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya persaksian itu sesuai dengan keadaan dia hidup, bukan diada-adakan, bukan dengan kedustaan ya akal Islam azakumullah. Ini yang harus kita pahami ya. Tidak seperti yang ada di masyarakat dengan cara orang-orang menyuruh mengatakan khair, khair. Padahal tidak demikian keadaannya. Taib. Pembahasan yang terakhir di hari ini yaitu tentang ghuslul mayyit. Memandikan mayat. Faidha matal mayyit wajib ala ta'ifatin minan nas an yubadiru ila ghuslih. Apabila telah mati mayat itu, ya, maka wajib atas sebagian manusia untuk bersegera memandikannya. Amal mubadaratu faqad sabaqa daliluha. Adapun bersegera maka telah dahulu ya, telah lewat tadi dalil-dalilnya. Adapun wajibnya memandikan maka itu diperintahkan oleh Rasul. Di antaranya sabda Rasulullah SAW, "Iksiluhu bima'in wasidrin." Mandikanlah ia dengan air dan daun bidara. Juga Rasulullah SAW bersabda mengenai dimandikan anaknya yaitu Fatimah eh, Zainab ya bintu Rasulullah Iksil salasan au khamsan au sab'an au akthar min dalik ya cuci apa uh, mandikanlah tiga kali atau lima kali atau tujuh kali atau lebih dari itu ya wa yura'a fi ghuslil umurul atiyah dalam memandikan mayat perhatikan beberapa perkara, perkara berikut kata beliau tolong diperhatikan karena ini Eh, tata caranya ya. Awalan yang pertama, ghusluhu salasan fa'aksar ala man yaral qa'imuna ala ghuslih. Itu mencuci, memandikannya tiga kali atau lebih. Sesuai dengan yang dipandang orang yang memandikan. Ya, tapi jumlahnya ganjil. Kalau enggak tiga, berapa? Lima. Kalau enggak lima, berapa? Tujuh. Ya. Thanian antakus antakun al ghasalat witra. Wajib jumlah cucian atau mandinya itu tujuh, eh, apa witir. Ya tiga, kemudian lima atau tujuh. Atau lebih dari itu sembilan misalnya. Salisan yang ketiga an yukran ma'a dia sider Kalau bisa dicampur airnya itu dengan daun bidara. Ya, bisa kita ambil yang bubuknya, biasanya kalau di Saudi itu disediakan Pak, bubuk daun bidara. Kalau itu lebih bagus, kalau dicampur itu lebih nyatu gitu. Atau Bapak ambil daun bidara, kemudian masuk dikucek-kucek tuh ke airnya itu. Ya kalau memang ternyata bubuk daun bidara kita tidak menemukannya di Indonesia. Ya. Au ma yakumu maqamu mitan atau kalau tidak ditemukan daun bidara, maka yang bisa menggantikannya untuk membersihkan seperti sabun. Ya, nggak masalah. Rabi'an an yukhlaqa ma'a akhiri ghuslatin minha syai'un minat tib wal kafur aula. Untuk cucian yang terakhir, maka itu dicampur dengan sesuatu yang wangi dan dengan kafur itu lebih bagus. Kafur barus ya yang dihancurkan kemudian di apa namanya di eh, apa namanya dicampur dengan air. Itu untuk cucian yang terakhir. Khamisan yang kelima naqdud dhafair wa ghasluha jayidan. Kalau memang si wanita yang dimandikan itu dan dia punya kepang-kepang, dilepas kepang-kepangnya itu dan dicuci ya eh, rambutnya itu baik-baik. Sadisan yang keenam tasrihu sya'rihi menyisir rambutnya. Ini kapan? Setelah selesai memandikan disisir. Sabi'an yang ketujuh ja'alau thalatha dhafair lil mar'ah wa ilqa'uha khalfaha. Untuk wanita yang rambutnya panjang maka dijadikan tiga kepang. Yang kemudian tiga kepang ini dikebelakangkan. Ya tiga kepang ini saat di sini satu, di sini satu dan di sini satu. Tiga kepang ini. Ya. Sini, sini dan di sini ya itu dikepang antum tahu tahu nggak cara ngepang ya ambil tiga kemudian dikepang-kepang begitu dijalin-jalin ya dijalin-jalin yang kedelapan saminan albatu ubi bima wa mawadil wudu iminhu. mulailah dari yang kanan maksudnya anggota tubuh yang kanan dan bagian-bagian anggota wudhunya dulu Ya, sebagian ulama mengatakan bahwa mencuci ya, eh, membandingkan mayat tidak ada bedanya dengan mandi janabat. Dan memang benar, sahih. Ya, di mana kita mulai dulu dengan mewudukan dulu. Tapi kalau di masyarakat Pak eh, sebagian mengatakan ditekan dulu perutnya untuk mengeluarkan semua kotoran-kotoran yang ada di perut. Namun ini dibantah oleh para ulama bahwa seperti ini menyakiti mayat. Seperti ini apa? Menyakiti mayat. Kata Syekh Saleh Fauzan tidak apa-apa kalau kita mau ini tapi cukup diusan diusap saja. Diusap dengan lembut ya untuk mengeluarkan kotoran-kotoran dari perutnya. Tapi itu kalau secara dalil kita tidak menemukannya. Kalau antum cari dalilnya, saya tidak menemukan dan belum menemukan. Ya, hanya sebagian ulama mengatakan yustahab, disukai saja seperti itu. Ya. Dalilnya adalah hadis <clears throat> Ummu Atiyah ia berkata, "Dakhala alaina Nabi sallallahu wa nahnu naksil ibnatahu Zainab." Wa Rasulullah masuk kepada kami sementara kami sedang memandikan anak wanitanya Rasulullah yaitu Zainab. Faqal maka beliau bersabda, "Iksilna thalathan." Mandikan tiga kali. Au khamsan atau lima, au sab'an atau tujuh, au aksar min dharika atau lebih dari itu. In ra'aitunna dharik jika kalian memandang dibutuhkan. Bimain wasidrin dengan air yang dicampur dengan daun bidara. Qalat qultu witra, lalu ya umatnya berkata jumlahnya harus ganjil kata Rasulullah na'am ya. Wajal fil akhirati kafura aw syai'an min kafur dan jadikan cucian yang terakhir itu dengan kafur atau sedikit dari kafur. Fa idza faraqtun faraqtunna fa'adhinnani. Kalau kalian sudah selesai tolong beritahu aku. Falamma farokna adannah. Ketika kami telah selesai ya memandikannya, kami pun memberitahu kepada Rasulullah. Fa'alqa ilaina hiqwahu. Maka beliau pun memberikan sarungnya kepada kami. Kemudian beliau bersabda, Ash'irnaha iya. Jadikan ini kain yang langsung menempel di tubuhnya. Iya. Qalat wa masyatnaha thalathata kurun. Kami pun kemudian menyisirnya. Dan ia menjadikannya tiga kepang. Wa fi riwayatin naqadnahu thumma ghassalnah. Dalam satu riwayat bahwa mereka mengurai ikatan-ikatannya rambutnya. Fadhafarna sya'ra thalathata aslas Maka kami pun kemudian mengepang rambutnya itu menjadi tiga. Kornaiha wa nasiyataha. Di tanduknya dua, sini, sini. Wa nasiyataha dan di sini di ubun-ubunnya. Iya. Yeah. Qalat wa qala lana ibda'na bima yaminiha wa mawadi'il wudu'i minha. Dan Rasulullah bersabda, mulailah dari wang yang kanan-kanan dan dari anggota wudunya. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Jarud, Imam Ahmad. Dan Tirmidzi berkata hadis hasan sahih. Ya. Kemudian kata beliau an yuksal bi khirqatin aw nahwiha tahta satirin li jismi ba'da tajridi min thiyabi kulliya. Ya setelah dibuka seluruh bajunya untuk dimandikan, ya setelah mau dibuka ya, maka kita mandikan dengan menggunakan kain. Supaya kita tidak langsung memegang apa? Terutama bagian-bagian yang tidak boleh berupa kemaluan ya. ya. Dan kemudian juga kita mandikan di bawah eh, kain, Pak. Jadi dia tetap si mayat itu tertutup auratnya. Ingat kain yang menutup auratnya tidak boleh dibuka. Ya. Kalau wanita apa kalau laki-laki dari apa namanya pusatnya sampai kemana kelututnya ditutup. Jadi kalau kita mau mencuci bagian bawahnya tetap harus tetap tertutup ya. Jangan sampai terlihat auratnya. Ya, Allah alam. ويستثنى مما ذكر في fi المحرم al-muhrim fa تطيبه Dikecualikan adalah orang yang mati dalam keadaan ihram. Maka tidak boleh diberikan wewangian. Berdasarkan hadis yang sudah disebutkan tadi. Ya wala tuhannitu Jangan kalian memberikan wewangian kepada dia. Ya. Kemudian ويستثنى أيضا مما ورد في تاسي أن الزوجان فإنه يجوز لكل منهما أن يتولى غسل الآخر Kemudian ya, suami boleh memandikan istri dan istri boleh memandikan suami. Idla dalila yamna'u minhu karena tidak ada dalil yang mencegahnya. Wal aslu jawaz pada asalnya boleh. Ya terlebih ada hadis yang menunjukkan kepada itu. Di antaranya hadis Aisyah, "Walau kuntu istaqbaltu min amri mastadbartu ma ghusala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghairu nisa'i." Ya. Di sini Aisyah menyesal kenapa yang memandikan itu tidak istri-istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini menunjukkan bahwa itu boleh. Jadi demikian pula hadis Aisyah tadi yang saya sebutkan. Ya, bahwa Rasulullah ingin kalau Aisyah misalnya meninggal dunia duluan, maka beliau kemudian yang apa namanya e, memandikan dan mengkafankannya. Ikhwatul Islam azakumullah. Kemudian beliau berkata, "An yatawalla ghuslahu" Orang yang memandikannya itu mangkana a'raf sunnatil ghusl. Orang yang paling tahu tentang sunnah-sunnah memandikan. La siyama idza kana min ahli wa aqaribi terlebih dari karib kerabatnya. Jadi yang paling dianjurkan yang memandikan itu karib kerabatnya. Ya. Yeah anna alladzina tawallaw rasulullah saw kanu kama dzakarna sebab yang memandikan Rasulullah itu karib kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib berkata, "Ghasaltu Rasulullah sallam, tu anzur ma yakunu minal mayyit falam ara syai'an, wa kana tayyiban hayyan wa mayyitan." Aku memandikan Rasulullah kata Ali. Dan Ali itu saudara Rasulullah bukan? Masih saudara dengan Rasulullah SAW, anak pamannya Rasul, Rasulullah, demikian pula ya istri dari anaknya, ya, apa suami dari anaknya. Aku memandikan Rasulullah SAW, maka aku melihat sesuatu yang terjadi pada mayat dan aku tidak melihat sesuatu pun pada Rasulullah. Dan Rasulullah badannya wangi, baik masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Nah, ini akal Islam. Waliman tawalla ghuslahu ajrun bi syartain itsnain. Orang yang memandikan mayat mendapatkan pahala besar tapi dengan dua syarat. Orang yang memandikan mayat mendapatkan pahala besar tapi dengan dua syarat. Syarat yang pertama apa? An yastur alaih, menutupi aibnya. Terkadang antum ketika memandikan mayat, antum suka mendapatkan aib-aib pada badannya, Pak. Maka kalau antum tidak menceritakan, pahala besar buat antum. Iya. Yang kedua ikhlas mengharapkan wajah Allah tidak mengharapkan ya upah ataupun yang lainnya. La yuridu bi jazaan wala syukuran wala syai'an min umurid dunya. Maka orang yang mendapatkan ini ya mendapat apa melakukan ini dapat pahala. Kata Rasulullah man ghasala musliman faqata ma alaihi ghafara lahu arba'ina marrah. Siapa yang memandikan seorang muslim lalu ia menyembunyikan aibnya, Allah akan ampuni untuk dia 40 kali, Masya Allah. Bayangkan, memandikan muslim akan diampuni oleh Allah 40 kali. Luar biasa. Wa man hafara lahu fa ajannahu ajriya alaihi ka ajri maskanin askanahu iyahu ila yaumil qiyamah. Siapa yang menggalikan kuburannya buat dia dan dia memperbagus penggaliannya dalam, luas, ya. Maka akan pahalanya terus ber, ya, mengalir kepada dia selama mayat itu masih ada di apa namanya di kuburan tersebut. Waman kafanahu kasahullahu yamal qiyamah min sundus wastibrokil jannah. Dan siapa yang mengkafankan mayat, Allah akan berikan pakaian pada dia pada hari kiamat dari apa? Dari kain sutra yang tebal dan tipis di surga. Masya Allah. Makanya kita Pak harus berlomba-lomba Pak kalau bisa. Bayangkan pahala memandikan aja mendapatkan ampunan dari Allah 40 kali. Mengkafani dia menguburkan semua dapat pahala besar. Ya, luar biasa Bapak sekalian. Kemudian selanjutnya wa yustahabbu liman ghassalahu an yaktasil. Disunnahkan orang yang memandikan mayat itu untuk mandi. Jadi kalau antum sudah memandikan mayat, disunahkan bagi antum untuk apa? Mandi. Ini berdasarkan hadis man ghassala maitan falyaktasil wa man hamalahu falyatawadda. Siapa yang memandikan mayat hendaklah ia mandi dan siapa yang membawa mayat hendaklah ia berwudu. Ya. Dikeluarkan Abu Daud, Tirmizi dan Tirmizi menghasankannya dan Ibnu Hibban dalam sahihnya juga meriwayatkan At-Tayalisi, Ahmad ya dan Syekh Albani mensahihkannya. Allahu alam. Kemudian orang yang mati syahid di medan perang, maka tidak disyariatkan untuk dimandikan. Ya. Walaupun dia sedang junub misalnya, tetap tidak disyariatkan untuk dimandikan. Karena disebutkan dalam hadis Jabir bahwa Rasulullah menyuruh untuk menguburkan orang-orang yang mati syahid di medan Uhud, di perang Uhud, ya. Dan Rasulullah tidak memandikan mereka. Itu kekhususan untuk orang yang mati syahid, ya. Orang yang mati syahid itu ya tidak dimandikan. Allahu alam. Nah ini akhi pelajaran kita pada hari ini dan insyaallah pada eh, pada pagi ini ya nanti insyaallah siang setelah makan siang itu pelajaran mengkafankan mayat. Untuk prakteknya besok insyaallah ya. Sekarang masih berupa teori dulu. Prakteknya besok insyaallah. Taib, apa ada yang mau tanya? Fadol. Ada sesuatu yang tidak jelas atau belum jelas? Siapa nama itu? Enggak, enggak, yang ini. Siapa nama itu? Hah? Abu. Abu. Itu itu kunyah nama. Yogo. Yogurt apa ya? ya yogo. <laughs> Yogo Abu Santaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadl. Uh, eh, yang ingin Anda tanyakan uh, terkait dengan mencium jenazah ada pendapat di masyarakat bahwa tidak boleh menitip, uh, meneteskan air mata Ustaz. Uh, itu bagaimana pendapat tersebut Ustaz? Kemudian, Ini jelas pendapat yang tidak berdasarkan dalil. Iya. Bahwasanya tidak boleh mayat terkena tetesan air mata. Apa apa namanya pengaruhnya apa buat mayat tidak ada pengaruh apa-apa. Orang yang mengatakan bahwa itu tidak boleh wajib membawa dalil dan hujah. Ha, ya di sini saja ya siap Abu Bakar mencium Rasulullah sambil menangis. Sambil menangis, Abu Bakar mencium Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu klaim yang mengatakan bahwa air mata itu tidak boleh mengenai mayat itu klaim tanpa hujah. Fadhal. Terus satu lagi Ustaz, ketika memandikan eh, kan auratnya sudah ditutup, tetapi ketika diguyur oleh air kan akan terbentuk e, tubuhnya itu Ustaz. Itu bagaimana? Apakah tetap e, dibiarkan seperti itu atau ditutup kembali dengan ya kain yang e, kering itu Ustaz supaya nggak terbentuk tubuhnya itu Ustaz? Sulit masa setiap kali masa diganti yang kering, diganti lagi yang kering nggak mungkin. Itu sesuatu yang sulit, Afi. Dan sesuatu yang sulit itu mendatangkan kemudahan. Makanya kan disyariatkan mayat itu untuk dimandikan di tempat yang tertutup kesalahan kita terkadang dipa, ditonton sama orang banyak ini nggak benar. Ya, harus di tempat yang tertutup. Ya, adapun hadirin suruh mereka ya di luar sana supaya tidak terlihat auratnya Allah Fadhal akhi. Enggak, yang ini yang kedua. Yang duluan. Siapa namanya? Ahmad Syukron. Ahmad Syukron. Syukron lak. <laughs> Dari mana, ah. ah? Dari Jakarta. Jakarta mana? Jakarta Selatan. Selatannya di mana? Pasar Minggu. Pasar Minggu, ya. masya Allah. <laughs> Fadal, fadal. Eh, berkaitan pelajaran dari pertama sampai terakhir, ada beberapa pertanyaan. Eh, yang pertama berkaitan dengan keluh kesah. Eh, bagaimana batasan keluh kesah? Apakah kita menceritakan rasa sakit kita ke seseorang? atau ke dokter itu termasuk keluh kesah atau enggak dan yeah. apakah keluh kesah itu termasuk membatalkan pahala kesabaran atau tiga, tidak. Terus yang kedua satu dulu. Oh ya, Keluh kesah, akhi, selama itu hanya sekali-kali saja. Seperti misalnya uh, Aisyah mengatakan kepada Rasulullah, ah, wa ra'sah. Aduh, sakit kepalaku. Ya, sebatas itu saja tanpa ada dalam hati kita perasaan kesal terhadap takdir Allah. Boleh, tapi kata para ulama tidak boleh sering-sering, sekali-kali. Iya. Adapun kalau kita terlalu sering, ber, ya setiap orang yang berkunjung, kita berkeluh kesah, ini jelas bukan sabar yang indah. Karena sabrun jamil itu kata para ulama sabar yang tidak disertai dengan keluh kesah. Tapi kalau antum ngeluh ke dokter untuk mencari ini ya penting lah. Masa antum diem aja? Kata dokter, sakit apa kamu? Diem aja. Nggak boleh keluh kesah dok. <laughs> dokter aja periksa saya sendiri. Kan kamu dokter. Ya jangan seperti itu. Tentu antum memberitahu. Kan itu untuk maslahat masalahnya. Paham tidak? Nah. Yang kedua, berkaitan dengan larangan membalas gibah e, bagaimana kaitannya dengan firman Allah Ta'ala Famani tada alaikum fa'tadu bi, fa'tadu alaihi bimithli ma tada alaikum. Iya. <clears throat> Ikhwatul Islam azakumullah. Famani tada alaikum fa'tadu alaihi bimithli ma tada alaikum itu berbicara tentang di antara ayat itu sebenarnya berbicara tentang kita perang ya. Kalau ada orang memerangi kita, kita balas memerangi dia, itu sesuatu yang hak. Kalau ada orang mendolimi kita, kita balas dengan kedoliman yang sama boleh. Tapi masalahnya Pak, kalau ternyata itu maksiat, artinya boleh tidak misalnya gibah. Ada orang menggibah kita. Kemudian kita balas dengan menggibah dia dan membongkar keburukan-keburukan dia. Ini jelas tidak boleh dan tidak masuk dalam ayat itu. Kenapa demikian? Karena tidak di sini apa namanya eh, apa ayat tersebut ada hadis yang menunjukkan kepada tidak bolehnya dalam hadis yang saya sebutkan tadi. Wa ini mru'un maka aw ayyaraka bi amrin huwa fika fala tu'ayyirhu bi amrin huwa fihi wa wa balahu alaih wa ajruhu lak atau kama qala Rasulullah sallallahu Kalau ada orang yang mencaci maki kamu atau memburuk-burukan kamu dengan aib yang ada pada diri kamu kata Rasulullah, jangan kamu apa? buruk-burukan dia dengan aib yang ada pada diri dia. Biarkan dosanya buat dia dan pahalanya buat kamu. Untuk masalah ini jangan. Tapi kalau dia sampai mukul kita, kita balas dengan mukul lagi boleh. Tapi Allah mengatakan apa? Wa anta'fu. Kamu memaafkan khairul lakum. Itu lebih baik buat buat kamu. Paham tidak? Jadi ini harus dibedakan antara ini dan itu kan ada dalil yang membedakannya Allah. Uh, yang terakhir, jazakallah khairan. Uh, apa yang dimaksud dengan tiga uh, cidukan disunahkan untuk memandikan mayat? Apakah tiga apa namanya tiga ember atau tiga kali siraman yang disunahkan? Tiga kali siraman, akhi. Tiga atau lima atau tujuh. Itu maksudnya siraman air. Mandi, mandi, mandi paham kan? Ya. Yeah sekarang kalau cidukannya satu ini nggak cukup gimana? Ya, nggak maksudnya mandi, mandi. Kita siram secara sempurna. Dah satu, siram lagi semuanya seluruh jasadnya dua, siram lagi seluruh jasadnya tiga. Itu namanya sekali, dua kali, tiga kali. Paham? Baik. Yang duluan tadi ini kan ya? Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Namanya siapa Pak? Ana Yudrika Nento panggilan. Siapa namanya? Yudrika. Yudrika. Yudrika. Masya Allah. Ya. Uh, dari mana Pak? Dari Villa Nusa Indah, oh. Ashifa dekat Al Furqan dekat Villa Nusa Indah yang keberapa tuh? Dua Kedua. Ya? Kedua ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu hal Ustaz yang ingin Anda tanyakan dan ini sangat sering terjadi di masyarakat kita, di umat kita tentang peletakan jenazah. Dari kitab yang disadurkan itu tertulis di sini bahwa ketika Said bin Ali Muyassab Musayyab Said bin Musayyib Said, Said bin Musayyib mm -hmm. ketika pingsan mm -hmm. posisinya dirubah oleh Abu Salamah menghadap kiblat itu dalam posisi masih belum dicabut ruhnya iya iya korelasinya adalah ketika seorang jenazah ini, seorang mayat ini telah dicabut ruhnya, mm-hmm. diletakkan, diposisikan mm-hmm. menghadap kiblat atau tidak. Dan ini uh, pengalaman saya sudah sehingga saya sering ribut juga bersama yang lainnya. Posisinya uh, sudah, sudah diarah kiblat. Dalam sudah harus sudah dicabut ya Pak ya. Aha. Ustadz gitu ya. Apakah ketika sudah dicabut ruhnya boleh diharikan ke kiblat ataukah kasusnya sama ketika masih dalam keadaan sakit ini? Ini sering terjadi. Yang masuk kiblat itu adalah kepalanya di arah barat, kakinya di arah selatan. Maaf, kepala di utara, kaki di selatan. Sedangkan seketika saat ini terjadi banyak di masyarakat kita Pertanyaannya kiblatnya. apa, Pak? Pertanyaannya adalah sama perlaku ketika sedang sakit, ketika setelah meninggalnya secara kiblat. Karena riwayat Said Ibn Musayyib ini ketika beliau itu pingsan dikira mati. Kemudian bangun lagi. Makanya kemudian Said menegur, "Kamu kalian memindahkan ranjangku." Iya. Mungkin kamu yang memfatwakannya ya. Makanya Said menyuruh untuk mengembalikan lagi. Nah, tidak ada bedanya Pak antara ketika sakit maupun setelah mati yang jelas kalau mayat sudah meninggal dunia kemudian disunahkan suruh menghadap ke kiblat ini butuh dalil. Makanya kan Syekh al Albani mengatakan tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan kepada disunahkan menghadapkan ke kiblat. Paham tidak Pak? Karena kan untuk mengatakan disunahkan ini kan hukum. Sedangkan yang namanya hukum butuh dalil. Dan dalilnya harus sahih, tidak boleh lemah. Maka dari itu karena tidak ada dalil untuk mengatakan itu sunnah, mana dalilnya? Maka Syekh Al-Bani rahimahullah mengatakan karena tidak ada dalil yang sahih yang mengharu apa mengesunahkan untuk dihadapkan ke kiblat kata beliau. Ya. Walaupun memang secara akwal ulama sebagian ulama ada yang mengatakan demikian. Disukai ya disukai dan sebagian ada juga yang berdalil dengan hujah dengan dalil ini e, apa namanya khairul majalis mastuk bil kiblah. sebaik-baiknya majlis itu yang dihadapkan ke kiblat tapi hadis ini dinyatakan doif oleh banyak orang banyak ulama yang jelas ya Syekh Albani mengatakan bahwa e, butuh dalil Siapa saja yang mengatakan bahwa hukum ini sunnah atau hukum ini wajib, apalagi wajib misalnya, nah, dia wajib membawakan dalil yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah alam. Mana awal? Siapa yang duluan tadi? Ini dulu kayaknya. Yang duluan dulu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, anak El Hazri dari Depok. Uh, yang mau Anda tanyakan, mm-hmm. seandainya ada orang yang meninggal dan keluarganya sudah paham dengan sunnah, tapi uh, eh, DKM masjid setempat itu tiba-tiba memasang tenda dan kursi karena memang masjid DKM itu punya tenda, punya kursi dan dia biasanya otomatis itu Ustaz. Nah, dan biasanya juga langsung otomatis mengumumkan. Sementara keluarga yang soibul musibah yang itu tidak mengendaki seperti itu. Ah ini bagaimana Ustaz? Apakah uh, akan kena dampaknya juga kepada si Allah berfirman Allah taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Itu bukan kesalahan kita. Mereka yang melakukannya. Karena mereka yang melakukannya ya gimana lagi? Ya. Adapun kita, kita hanya sebatas memberikan nasihat saja kepada mereka. Kalau mereka nggak mau dengar ya sudah. Gimana lagi? Ya, Allah alam. Fadhal ya, Syekh. <laughs> Ini nggak bisa bahasa Indonesia ini beliau. Hah? Atau فهمت اللغة الإندونيسية يا شيخ؟ ما فهمت؟ السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخو أخوكم محمد من المغرب داري موروكو، Maroko, كيتا داري داري موروكو ما شاء الله. أنت حينما ألقيت الدرس تتحدث بالعربية في الحديث وأنا أتابع في الكتاب. <laughs> إن شاء الله. الله يبارك فيك. آه، تطرقت إلى الغسل ولكن لم تطرقت لم تتطرق إلى الجنين كيف الجنين الجنين إيه. مات متى يغسل طيب. آه، لأنه آه، كان آه، أنا عندي زوجة فقدت جنينها في وشكرا طيب فاتني ذلك شيخ الشيخ الألباني رحمه الله يذكر في هذا الكتاب عن غسل الجنين وبالنسبة لغسل الجنين موجود في صفحة من كتابه وهو أن الجنين يستحب له أن يغسل ولكن غير واجب يستحب له أن يغسل ويصلى عليه كما كان الرجل البارق لذلك الجنين إذا كان يعني قد نفخ فيه الروح بعد أربعة أشهر أظن كيف؟ بعد أربعة أشهر بعد أربعة أشهر نعم. بعد الولادة يعني نعم. في, في البطن في البطن ينفخ فيه الروح بعد أربعة أشهر أربعة أشهر هذا في في شهران أو كم شهر يا شيخ؟ أربعة آه، أشهر أربعة آه، نعم. أشهر, أربعة أشهر نعم أربعة أشهر. نعم أربعة أشهر نعم شيخ ينفخ فيه الروح ينفخ فيه الروح فإذا كان قد نخف نفخ فيه الروح يستحب له كما قال الحافظ ابن رجب أيضا في كتابه يعني كتاب جامع بيان العلم فضي آه لا آه، جامع علوم الحكم في شرح آه الأربعين النووية يستحب يعني أن يغسل ويكفن وي... كيف؟ ويسمى ويسمى اسم اسم اسمه نعم هذا لا أدري نعم. أدري ولكن بالنسبة لذلك يستحب ولكن واجب كما قال ولكن غير واجب نعم أرجو أن تشرح لهم بالأندونيسية Hei, jadi beliau nanya <laughs> tentang janin katanya. Bagaimana? Karena istrinya kan keguguran empat bulan. Ya, saya saya jawab bahwa fatwa para ulama kalau memang itu sudah ber, sudah ditiupkan padanya roh, maka pada waktu itu disunnahkan tetap untuk di apa namanya dimandikan, dikafankan sebagaimana halnya mayat biasa, tapi itu tidak sampai kepada derajat wajib. Kemudian akhirnya nanya, bagaimana dengan nama? Saya jawab nggak tahu. Kalau untuk nama saya tidak tahu. Ya, Allah alam. Fadal, fadal. Syekh, ini juga syekh ini. Siapa nama antum? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran Ustaz jazakumullah khairan. Jazak. Nama anak Ibrahim Antonio Da Costa. Asli Antonio Da Costa. Da Costa. Dari mana itu? Timor Leste. Oh, Masya Allah. Antum tadinya ini? Eh, tadinya kambing sesat. <laughs> Kambing tersesat. <laughs> Masya Allah. <laughs> domba sesat ya. Kapan antum masuk Islam? Uh, tahun 97. Hmm. Waktu di Timur Timur. Masya Allah. Alhamdulillah. Sekarang tinggal di Jakarta Selatan, Kalibata. Di Kalibata, ya. di Kalibata City. Ya. Ini kayaknya sederetan semua Kalibata sini nih. <laughs> Grup Kalibata City. Masya Allah. Terus saat, uh, eh, yang pertama yaitu kaitan dengan e, meratapi untuk bagi yang keluarga. Kemudian tadi ada larangan e, meratapi. Apakah ini menggabungkannya gimana Ustaz? Apakah ini untuk keluarga yang batasnya sampai tiga hari itu? Itu boleh. Kemudian orang lain itu tidak boleh atau menggabungkannya gimana Ustaz? Maksudnya? Larangan e, meratapi mm -hmm. untuk keluarganya sendiri. Nah, itu boleh maksimal sampai tiga tiga hari. Kemudian tadi diharamkan juga meratapi. Bukan meratapi, akhi. Yang mencabik Pahami kata-kata boleh menangisinya sampai tiga hari. Kata menangisi ini tidak sama dengan meratap. Kalau di situ misalnya terjemahan meratap salah. Yang nah, karena lafadznya adalah boleh menangisi tiga hari. Menangis itu sebatas menangis. Antum keluar air mata, berlinang. Dahulu Rasulullah SAW juga pernah beliau menangis keluar air matanya berlinang. Kenapa? Karena kematian anaknya yang bernama Ibrahim. Kemudian ditegur oleh sebagian sahabat, "Wa anta ya Rasulullah?" Dan engkau pernah mengeluarkan air mata ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah SAW? Ya, hadi rahmah. Ini adalah kasih sayang yang Allah jadikan pada hati hamba-hambanya. Ya. Sebatas berlinang air mata, menangis boleh. Kalau sampai keberan meratap seperti nampal-nampal pipir apa pipi atau menjambak-jambak rambut atau teriak-teriak. Nah, ini namanya meratap. Jadi bedakan antara menangisi dengan meratapi. Dua perkara yang jauh berbeda. Terus yang kedua, mana yang lebih utama antara memuji mayat yang sedang lewat atau orang e, mendoakan itu mana yang lebih utama itu? atau menggabungkan dua-duanya memuji juga kita mendoakan. Sebetulnya, akhi, memuji itu tidak ada perintah untuk kita harus minta. Kenapa? Karena dalam hadis tersebut para sahabat memuji dengan sendirinya tanpa diminta oleh Rasulullah SAW. Rasulullah tidak mengatakan, ayo puji kalian. Tapi mereka dengan sendirinya memuji sesuai dengan keadaan si mayat tersebut hidup. Makanya kalau misalnya si mayat meninggal dunia, kemudian ada orang yang memuji dia dengan kebaikan tanpa diminta, karena dia mengatakan sesuai dengan kenyataan. Dia mengatakan, masya Allah si mayat ini waktu hidupnya, masya Allah, ya soleh, bertakwa. Maka yang seperti ini, insya Allah yang disebutkan dalam hadis tersebut. Adapun kalau kita yang meminta, ya sebagai keluarga, mintalah mereka supaya mohonkan ampun. Makanya kan Rasulullah mengatakan istighfiru li akhikum. Mohonkan ampunan untuk saudara kalian ini. Ya. Nah itu Allah Kemudian yang terakhir Ustaz yaitu mandikan dengan selang itu Ustaz. Apakah Kalau dengan selang boleh, tapi seringkali konsekuensinya selang itu mubazir, berlebih-lebihan. Sebab yang namanya serang bur, nggak pernah berhenti tuh Akhirnya apa? Mubadir. Sementara Rasulullah aja kalau mandi cuma satu sok. Karena yaktasilu bisa wa bil mud. Makanya kalau yang lebih bagus mandi itu pakai apa? Gayung. Supaya apa? Lebih apa namanya? E, mengirit air lah. Tidak tabdir ya. Gair mubadzir. Apakah mengikat rambut pada mayit wanita ketika dikafani maksudnya adalah dikepang? Iya, dikepang itu maksudnya. Ya. Itu dikepang dengan tiga kepangan yaitu di tanduknya dua dan di sini satu. Apakah ada sunnah untuk mengepang rambut dengan tiga kepangan pada wanita setiap Senin dan Kamis? Wah, setiap katanya ada nggak sunnah ya Wanita mengepang rambut setiap Senin dan Kamis. Yang ada itu suruh puasa, Pak. Ya. Disunahkan berpuasa Senin Kamis, bukan ngepang rambut. Mana dalilnya? Ini ada lagi ya, keyakinan-keyakinan seperti ini yang tidak sesuai dengan sunnah. Bahkan ini jelas khurafat-khurafat yang batilah, yang tidak sesuai dengan akidah Islamiyah. Yang tidak ditunjukkan oleh dalil sama sekali. Allahu a'lam. Masih ada yang bertanya? Ah, karena sudah jam 12 ya. Kita eh udah masuk zuhur belum? Sudah masuk zuhur, kita uh, isoma dulu. Apa itu isoma? Istirahat, sholat dan makan. Setelah itu tidur. <laughs> ya, nanti insya Allah jam 1 lewat 15 ya. Kita melanjutkan lagi insya Allah. Nah.